يا حبيبنا الله قد حضرنا مجمع القوم الكرام قوم الكرام وبلغنا ما الإمام ابني إمام بني ما شاين الله شاين الله واجتمعنا وتصلى syahidana فيها فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام هذه المختار dicoba الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابتابين من ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي أبا هاود النقشبندي وسيدي أبي مدين المغربي ثم إلى سيدي سيدة رابية العدوية ثم إلى أرواج مسألتنا الصوفية ثم إلى أرواج مسألتنا العلويين خصوصا منهم سين الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبو بكر العدرس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدرس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي وقدوتي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وصوله وفروعه ثم إلى رسيد والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحباب علوية بنت حسين أهل الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وصنبا فاطمة بنت محمد ملخيله وأولادي الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحباب خديجة وصولهم وفروعهم ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة إلى الله وحبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنهب خديجة بنت علي القدري وزوجته حبب الشفاء بن طه بن عبد الأسقف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولدي حسين إرفان وأخي عمي علوي ثم إلى روس سيدي وجدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم وذرياتهم وصولهم وفروعهم صنجرة بيجي وزارة طلحة ثم إلى روح خالي حسين وخالي محمد وخالي وخال علوي وزوجته رضية بنت علي بن شهاب بنتها وبنته الشريفة سيدة بنت علوي الحبشي ثم إلى روح عمي زين وعمي عيدروس عمي أحمد عبد الرحمن السقاف عمي عقل بن محمد ثم إلى روح ثم إلى روح البابا ديدي ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر السقاف ووالدي ثم إلى أروى الحبيب محمد نجيب بن طه بن أبي الزقاف ثم إلى أروى الحبيب أبو بكر الزقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن أبكر سقف والوالدين والوالديه ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن أبكر سقف والحبيب أبكر بن محمد سقف ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي سقف ثم إلى روح الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي والحبيب محمد بن حسين العيدروس والحبيب الشيخ بن محمد بن حسين العيدروس أخي عبد الرحمن ثم إلى روح ثم إلى أرو الحبيب محمد بن طاهر بعبود والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد وأخي عمي الحبيب علوي ثم إلى أرو الحبيب علي بن حسين عطاس بونغر ثم إلى أرو الحبيب حسين بن بكر العدس وربتان ثم إلى ثم إلى روح الحبيب علي كتان ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وصليها أهل تبس من أمة المسلمين وأهل المبرد وكونان وأهل المعلى والبقي والزنبل والفرات والأقدار وجميع تراب البشر ثم إلى روح Mas Agus Thumma ila ruh Mas Agus Thumma ila ruh من كان في السابق حاضرا معنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وببركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا وحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا فيه ومن ومن ومن له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية وبلية ثم إلى روح الحبيب صالح بن أحمد أسقف وزوجة علوية ثم أن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب ولا مشقة واللطف العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا إياكم جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dengan berkat orang-orang soleh yang kami sebutkan, dengan berkat para ambia wal mursalin, dengan berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat keluarga Rasulullah, dengan berkat sahabat Rasulullah, dengan berkat semua orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua Semoga Allah menutup aib kita semua Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia dunia bahagia akhirah Selamat dunia, selamat akhirah Mulia dunia, mulia akhirah Semoga dengan berkat majlis ini Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang minat suada daurain Orang-orang yang selamat bahagia dunia hingga akhirah dan semoga Allah menjadikan kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, orang orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang bersama kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semuanya min ahlil jannah menjadikan semuanya min ahlil jannah, menjadikan semuanya min ahlil jannah, selamat dari segala bentuk ketidakenakan dalam kehidupan dunia maupun akhirah dan semoga Allah taala memberikan kepada kita semua kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kepada kita semua kemudahan dalam urusan dunia dan akhirah yang diridhai Allah taala dan semoga Allah beri kita kesempatan, beri kita rezeki untuk ziarah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah taala beri kita kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan semoga Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dunia dan akhirah Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk taat kepadanya Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, ketaatan Dan setelah semua itu nanti Allah akhiri usia kita semua dengan husnil khatimah dan semoga Allah taala menjadikan majlis Ar-Raudhah ini semakin barakah, semakin makmur, semakin manfaat untuk siapapun khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah segera menyempurnakan pembangunan majlis ini zahiran wa batinan menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya para sahabat menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya para tabi'in menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya para tabi tabi'in menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya para aulia was salihin dan semoga semua yang hadir yang menonton tayangan ini yang mendengarkan dimanapun berada dicatat oleh Allah Ta'ala dalam kelompok minal awliya was salihin dalam kelompok para wali Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang hadir di majelis ini melainkan telah diampuni oleh Allah dosanya, diwujudkan hajatnya, ditutup aibnya, disempurnakan segala kekurangannya dalam urusan akhirat yang diridai Allah taala dan hajat-hajat dunia yang diridai Allah taala dan semoga Allah taala jadikan kita semua bersaudara zahiran batinan di dunia hingga akhirah dan kelak kita semua bersama Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam berada dalam dalam dalam liwa dalam bendera banji-banji Nabi Muhammad SAW memasuki surga Allah Taala bersama 70 ribu umat Islam yang masuk surga tanpa hisab.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 بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah pada waktu duha ini kita semua diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul dalam kebajikan di Majlis ar rawdoh ini dan dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga sehat kita ini langgeng selama-lamanya zahiran batinan dan semoga yang sakit oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan dari sisi Allah Ta'ala dan setelah itu sehat selama-lamanya manfaat dunia akhirat amin Allahumma amin pada kesempatan ini kita berkumpul bersama dalam rangka untuk membedah buku saya yang terbaru yang berjudul inilah dalilnya ya, inilah dalilnya tebal buku ini kertasnya halamannya 232 halaman Ya, 232 halaman. Ukuran bukunya kurang lebih 14 kali 21 cm. Dalam buku ini memang saya belum menjelaskan semua amalan kaum santri, belum semuanya. Kenapa? Karena kaum santri itu amalannya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kaum santri itu amalannya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Lantas bagaimana sebuah buku dapat mencakup amalan Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin. Karena amalan Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan selesai. Walaupun umur manusia udah selesai. Amalan Al-Quran dan Sunnah tidak akan selesai. Meskipun dunia ini udah selesai. Amalan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak akan selesai. Meskipun manusia udah berada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Karena setiap saat Allah memberikan hikmahnya, memberikan tambahan ilmunya sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam wahyunya kepada baginda Muhammad SAW alaihi wasallam rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, katakan, sampaikan, minta kepadaku, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Sebagaimana Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada baginda Muhammad SAW, maka Rasul pun menyatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama pun mewarisi tambahan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap saat para ulama mendapatkan tambahan ilmu, tambahan dari suratul Fatihah, tambahan dari suratul Baqarah, tambahan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an bahkan tambahan ilmu dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Al Terkadang dari satu huruf para ulama itu dapat tambahan ilmu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak cukup pena itu mencatat karena dikatakan kalau orang mau mencatat wahyu Allah ilmunya Allah walaupun gunung apa lautan itu jadi tintanya pohon-pohon itu jadi penanya maka tidak mungkin seseorang bisa mencatat ilmunya Allah Subhanahu wa taala karena itu tidak mungkin. Ilmunya kaum santri dibatasi oleh sebuah buku. Atau oleh aturan yang tidak ada di zaman Nabi. Bida'ah, sesat, kemudian masuk neraka. Barang siapa membatasi ilmu seperti ini, maka otomatis Islam itu jumud, Islam itu kaku, Islam itu tidak berkembang, Islam itu tidak bisa disesuaikan oleh zaman. Islam itu tidak bisa menghadapi tantangan yang terada yang terjadi pada setiap generasi dan setiap masa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasan ilmunya Allah berlaku di zaman manapun dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana Allah kirimkan rasulnya untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, maka Allah kirimkan orang-orang soleh al-ulama yang dikatakan dalam wahyunya Allah taala Eh, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian enggak ngerti, tanya kepada ahli dzikir. Maka Allah kirimkan ahli dzikir, orang-orang yang ber, berilmu. Siapa kita itu? Yaitu para ula, ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama yang dimaksud itu siapa? Orang-orang yang bisa takut kepada Allah Ta'ala dari seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala. Para ulama inilah menggantikan ya, menggantikan mewakili tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul menjelaskan pada sahabat, maka para ulama menjelaskan kepada umat yang hidup sezaman dengannya atau yang akan hidup di zaman setelahnya. Karena Rasul bersabda, "Khatibun nas ala qadri ukulihim." Atau kama qala sallam ajak bicara manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka masing-masing. Dan setiap zaman kemampuannya berbeda. Kemampuan kita jauh dari kemampuannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau sahabat bisa memahami Al-Qur'an langsung, ayatnya apa, beliau-beliau dengar langsung paham. Karena selain dijelaskan oleh Rasul, mereka itu punya kemampuan bahasa Arab yang masih asli, kemampuan bahasa Arab yang penuh dengan ra rasa sehingga mereka paham setiap kata, setiap huruf itu maksudnya apa. Karena itu mereka tidak salah tafsir, mereka tidak salah terjemah. Tetapi generasi berikutnya, tabi'in, tabi'in, maka kemampuannya di bawah para para sahabat. Maka dibutuhkan para sahabat menjelaskan kepada para tabi'in. Tidak asal ber, ber, ber, kembali pada hadisnya Rasulullah SAW, tapi diberikan penjelasan. Hadis ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini. Kenapa? Karena kemampuan secara umum telah menurun. Pada generasi berikutnya, tabi tabi'in seperti itu. Kemampuannya semakin menurun. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang maknanya, sesungguhnya khairul kuruni qarni, sebaik-baik masa generasi adalah generasiku. Setelah itu generasi setelahku. Setelah itu generasi setelahnya lagi. Artinya, semakin ke belakang, manusia itu tingkat keilmuannya semakin menurun. Hanya saja, Allah tetap meletakkan paku-paku bumi. Allah tetap meletakkan lentera-lentera yang menjadi penyinar buat manusia secara umum sebagaimana baginda Muhammad SAW wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin maka Allah pun mengutus mengutus umatnya Rasulullah yang berilmu yaitu para ulama yang ulama yang asli yang hakiki sebagaimana yang dimaksud oleh Allah taala untuk menjadi rembulan yang meneruskan sinar mentari, menjadi penerus sinar-sinar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kaum santri. Mereka belajar dari satu guru ke guru yang lain. Gurunya belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya. Sanat keilmuannya jelas. Mata rantai keilmuannya bersambung sampai kepada para sahabat yang para sahabat radhiyallahu talanhum ilmu mereka nyambung kepada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya Nabi nyambung kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena itu saya sampaikan di awal buku ini, inilah dalilnya penjelasan Al-Qur'an dan sunnah atas amalan kaum santri dan di halaman awal udah saya tuliskan, jangan baca buku ini. Jangan baca buku ini jika Anda takut menemukan kebenaran. Jadi kalau nggak bisa objektif, kalau maunya pakai hawa nafsu, maunya menang sendiri, nggak pengen cari kebenaran, ya udah, nggak usah baca buku ini. Kenapa? Percuma. Karena kalau orang sudah tidak mau cari kebenaran, maunya cuman menang sendiri, maunya mengikuti egonya, mengikuti hawa nafsu, meskipun seribu dalil, sejuta dalil benar semua dihadapkan kepadanya maka tetap dia tidak akan mengikuti kebenaran ter tersebut itulah yang diwahyukan eh, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ya ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat kami ini ya Rasulullah suka eh, sarungnya atau celananya terjulur ya terjulur sampai menyentuh lantai melebihi mata kaki. Apakah itu juga termasuk kesombongan? Ketika Rasul mengatakan la yadkhul jannah man kana man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibir atau kama qala Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Sahabat takut. Sekecil apapun nggak mungkin masuk surga. Walaupun cuma 0,00001 persen. Mitkola darroh ada sifat sombong nggak mungkin masuk surga. Maka sahabat nanya ya Rasulullah kita ini suka ini sarungnya, celananya lebih dari mata kaki. Apakah itu bagian dari kesombongan yang menyebabkan kami tidak masuk surga? Rasul menjawab, "Al-kibru batrul hak wa ghamtun nas." Atau kama Yang namanya sombong itu adalah batrul hak, menolak kebenaran, tidak mau membuka hati untuk kebenaran, sudah menutup mata, ya, sudah menjustifi kasih. Tidak berupaya membuka dirinya, pikirnya, hatinya untuk datangnya kebenaran. Dan menganggap dirinya yang paling benar, kemudian menganggap yang lain sah, salah. Dan akhir-akhir ini di negara kita muncul orang-orang. Muncul orang-orang yang dia merasa dirinya paling pandai. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa dirinya paling benar. Kemudian dia menyalah-nyalahkan orang lain dan menyatakan hanya dirinya yang di surga sementara yang lain di, neraka dan memaksa setiap orang untuk mengikuti jalannya dan menganggap jalannya yang paling benar dan jalannya yang lain adalah sah, salah. Pola pikir seperti ini sama sekali tidak diajarkan oleh Allah taala dan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk menghargai Bahkan orang-orang yang sesat sekalipun, orang-orang yang salah sekalipun, orang-orang yang nyata-nyata menyimpang dari ajaran Allah taala, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'abudun. La a'budu ma ta'abudun. Hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Bahkan dalam beragama nggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Lah kalau untuk memeluk agama Islam aja nggak ada paksaan, bagaimana seseorang dipaksa untuk mengikuti sebuah golongan, untuk mengikuti sebuah aliran, bahkan kadang sebuah masjid itu dikatakan masjid ini tidak diselenggarakan maulidan, tidak diselenggarakan solawatan, atau ada orang yang mengatakan Saya akan bangun masjid di kampungmu Dengan syarat Tidak boleh ada maulidan Tidak boleh ada solawatan tidak boleh ada yasinan. Ini e, pola pikir yang membenturkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang yang lain. Ajaran yang menimbulkan permusuhan di antara masa, masyarakat jelas tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang yang sifatnya adalah tune abineka eh, tunggal eka. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua yang selalu menghargai perbedaan yang yang ada. Boleh berbeda, tapi tidak ada permusuhan. Boleh berbeda, tapi tetap saudara sebagai seorang hidup dalam satu bang bangsa. Dalam satu bangsa aja kita bersaudara, apalagi ktp nya sama-sama Islam. Apalagi Tuhannya jelas Allah Subhanahu wa taala nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sepakat semuanya beriman kepada Allah, Rasulnya, kepada kiamat, hari akhir, mengikuti Al-Quran, dan semuanya itu ridho dengan Khalifah rasyidin. Semuanya mengikuti para sahabat yang yang mulia. Lantas, mengapa di akhir zaman ini muncul orang-orang yang seperti itu? Orang-orang seperti itu harus kita waspadai. Maka saya buat buku ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kaum santri yang mayoritas di negara ini dan mayoritas di negara ini berarti mayoritas di dunia ini mereka adalah pengamal solawat, mereka adalah pengamal tahlil, mereka adalah pengamal maulid, mereka adalah pengamal ziarah kubur, mereka adalah pengamal kenduri arwah, mereka adalah pengamal tabarruk, kepada asar orang-orang yang yang soleh. Mereka yang mayoritas ini bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang dididik oleh orang-orang yang alim, amil, khalis, mukhlis. Orang-orang yang dididik oleh orang-orang yang soleh, alim, mengamalkan ilmunya dan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dididik oleh para kiai, dididik, dididik oleh keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW dari satu generasi ke generasi yang lain, kodaman ala kodamin. satu langkah, satu langkah tidak bergeser sedikit pun kaum santri yang ada di tanah air ini mengikuti pendahulu pendahulunya. Saya ingin tunjukkan apa yang kami pegang? Ahlus sunnah wal jamaah yang asyariyah yang merupakan pengamal tahlilan maulid dan sejenisnya ini orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang penghafal Al-Quran bahkan jumlah penghafal Al-Quran terbanyak di tanah air adalah dari golongan tahlil, dari golongan maulid dari golongan solawat, dari golongan yasin mereka senang membuat khutmul Quran pindah rumah khutmul Quran, peresmian kantor khutmul Quran, mau pernikahan khutmul Quran. Mereka orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka orang-orang yang tiap tahun menghatamkan Sahih Al-Bukhari, menghatamkannya dengan bacaan maupun dengan dengan dipelajari secara ber, bersama-sama. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menguasai ilmu, riwayat demi riwayat dari satu ulama ke ulama yang lain. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan tahlilan, maulidan, solawatan, yasinan, ziarah kubur yang diamalkan oleh mayoritas warga NU dan para habaib di Indonesia ini tidak berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, telah keluar dari Al-Quran dan Sunnah, telah berbuat bid'ah dan pelakunya tempatnya di neraka. Monggo diunjuk silahkan. Ya, pelakunya tempatnya di neraka. Nah, ini tujuan penulisan buku itu. Jadi bukan mau nyalahkan golongan yang lain, tapi memberikan penjelasan, khususnya penjelasan ini ke dalam kepada anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita agar mengerti apa yang diamalkan benar sehingga tidak ada keraguan lagi dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah swt. karena itu jika Anda jika Anda ingin mendapatkan kebenaran, baca buku ini. Dan untuk baca buku ini, silahkan beli di luar sana. Nah, ini iklan ini ya. Jangan serius banget gitu loh. Saya ini bersemangat. Ya, saya ini bersemangat. Tapi bukan berarti seri, serius gak nyantai ya. Serius, santai. Nah, kemudian tentunya buku ini gak luput dari salah tulis, wajar. Ya. Justru itulah mukjizatnya Al-Quran. Kalau orang menemukan, ini bukunya kok banyak salah cetak, salah tulis gitu ya. Wajar. Kenapa? Karena ini bukan Al bukan Al-Qur'an. Yang nggak boleh salah salah cetak, salah tulis itu Al Al-Qur'an. Tapi kalau selain Al-Qur'an, walaupun itu buku dicetak sama penerbit-penerbit luar biasa di dunia ini, selalu ada, selalu saja ditemukan salah cetak. Bahkan ada kitab syarah syarah hadis yang besar. Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Pegangannya para ulama di dunia kalau mau belajar Sahih Bukhari. Sekarang pun ada yang berani-berani bukan karena salah cetak, dengan sengaja cetakannya itu dipotong-potong. Jadi syarahnya yang sesuai dengan isi hatinya dicantumkan, kalau syarahnya itu berbau mendukung tahlilan, solawatan, maulidan dan sejenisnya, maka penjelasannya dihapuskan. Kemudian Ibnu Katsir tafsir Ibnu Kathir yang merupakan tafsir yang luar biasa. Dijuluki sampai Ibnu Kathir anaknya orang banyak karena hebatnya Ibnu Kathir Karena Ibnu Kathir dalam tafsirnya banyak sekali membawakan dalil-dalil yang mendukung ajaran NU, ajaran para habaib, maka sekarang dibuat tafsir Ibnu Kathir yang sudah dirangkum diringkas dari hadis-hadis yang dhaif katanya yang dibawakan ini cuma yang sahih berarti yang merangkum lebih hebat dari Ibnu Kathir Ya, yang merangkum merasa dirinya lebih hebat dari Ibnu Kathir. Ini upaya pembodohan, upaya pemur, uh, pengha, apa ya? Uh, men mencatut karya orang secara tidak jujur. Ya, kemudian dibuangkan. Misal saya bangun rumah, saya katakan rumah saya ada pintunya, ada jendelanya, ada lantainya, ada karpetnya, ada kipas anginnya. Buat saya setiap detil itu berharga. Kemudian ada orang lain mengatakan, ini rumah Habib Novel, versi yang sohih. Karpetnya dihilangkan, dianggap karena karpetnya nggak bagus. Ya, kemudian kipas anginnya dicopot karena mereknya kurang beken. Ya, lantainya kemudian disingkirkan. Kenapa? Keramiknya mungkin dianggap murah, murahan. Dia merasa lebih hebat dari saya dalam membangun ru rumah. Padahal setiap detil tadi udah saya pikirkan dengan matang, konsultasi, mungkin dengan istikharah dan lain sebagainya. Lantas bagaimana zaman sekarang ada orang yang berani ya berani menghapus bagian yang besar dari sebuah kitab kemudian dia katakan ini tafsir Ibnu Katsir. Mohon maaf, itu bukan tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsir dari orang yang merangkum itu sendiri menurut pola pikirnya sen sendiri. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buku ini pasti penuh dengan kekurangan dan banyak salah tulisnya atau salah cetaknya. Karena itu saya selaku penyusun, selaku penyusun mohon maaf. Ya, mohon ma maaf. Sebab manusia itu enggak nggak luput dari kesalahan. Yang sudah pegang bukunya bisa dilihat daftar isinya. Ya insya Allah nanti sampai jam setengah satu. Makanya yang mau menjulurkan kaki boleh menjulurkan kakinya. Ya mau yang cari sandaran silahkan bersandar. Yang penting jangan sandaran hati, jangan cari di sini. Ya. Kecuali kalau istri atau suaminya sen sendiri. Ya, ini Abah Edwin coba lihat, rupanya udah memasang posisi bersandar nih. Cari sandaran ya. Nah, kita bahas sekarang satu demi satu ya. Silakan yang udah ada minum diminum. Kalau saya kelihatannya belum ada yang bisa diminum. Kalau sahabat-sahabatku silakan diminum. Ya, apa yang mau di diminum. Kalau habis ngomong, itu di sana ada apa namanya? tempat wudhu airnya banyak. Bisa gitu kan ya, minum. Lo kan juga air, buat wudhu aja bisa apalagi buat mie minum kan suci dan mensu mensucikan. Ya. Halaman 9 itu daftar isinya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Sekarang saya mau nanya. Pernah enggak dengar kalimat-kalimat seperti ini baik dalam ceramah maupun dalam tulisan-tulisan? Sering. Ayo kembali saja pada Al-Qur'an dan sunnah. Betul kan? Nah, kemudian ada embel-embelnya. Daripada kamu nanti ikut kiai mungkin kiai satu dengan kiai yang lain juga pendapatnya berbeda Daripada kamu ikut nanti ulama fulan, ulama fulan juga pendapatnya berbeda. Lebih baik ikut Al-Qur'an. Al-Qur'an kan gak beda. Lebih baik kamu ikut nabi. Nabi kan gak? Gak beda. Ini loh Al-Qur'annya, ini loh hadithnya. Nah ini kita dipaksa mengikuti Al-Qur'an dan hadith versi dia. Paham ya? Mengikuti Al-Qur'an dan hadith versi dia. Kenapa saya katakan seperti itu? Lah emangnya ulama-ulama yang kita ikutin itu beliau-beliau nggak pegang Al-Qur'an. Beliau-beliau nggak berpegang pada hadis. Beliau-beliau semuanya ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Contoh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kitabnya Ihya 4 jilid itu ngarangnya bukan setahun dua tahun. Lama itu, belasan tahun ngarang kitab Ihya Ulumuddin dan tidak mencantumkan satu satu satu kalimat kecuali istikharah dulu. Ini kira-kira pantas enggak ya dimasukkan? Kira-kira dari bisikan nafsu atau bukan? Imam Ghazali mau nulis bukunya tidak mau pakai kalimatnya sendiri. Maka Imam Ghazali mencari dulu ayat Al-Qur'annya apa, hadisnya apa. Setelah ayat Al-Qur'an hadis, maka Imam Ghazali cari lagi hadis yang bisa dipakai meskipun lemah. Hadis yang dhaif. Karena menurut para ulama, hadis dhaif itu masih ucapan nabi. Ucapan nabi itu lebih baik daripada ucapan wali. Ya, ucapan nabi lebih baik daripada ucapan wali. Maka Imam Ghazali cantumkan dalam Ihya Ulumuddin banyak sekali hadis yang dhaif. Kalau orang yang bodoh yang nggak ngerti mengatakan jangan baca Ihya, hadisnya dhaif dhaif. Hadisnya dhaif dhaif. Padahal hadis yang dhaif itu dicantumkan karena Imam Ghazali tidak mau pakai kalimatnya sen sendiri. Ya enggak mau pakai kalimatnya sendiri. Setelah itu baru Imam Ghazali pakai pituturnya para sahabat. Setelah pituturnya para sahabat cari pituturnya para tabi'in. Ya, dan orang-orang di masa beliau pituturnya para ula, ulama. Kalau sudah Baru beliau mengucapkan kalimatnya sendiri sebagai arah dan kesimpulan. Ini lo ulamanya ahlus sunnah wal jamaah. Pegang benar pada Al-Quran. Pegang benar pada ha? hadis. Nah zaman sekarang masyarakat ini dibodohin. Dianggap semuanya bodoh. Semuanya nggak pernah nyantri. nggak pernah sekolah. Mohon maaf. Saya memang nyantri nggak lama. Semua udah tahu saya nyantri cuma 6 bulan. Saya nyantri cuma 6 bulan, tapi saya berguru kepada Habib Anis itu 10 tahun. Ya, di pesantren 6 bulan, tapi kalau ikut pengajiannya Habib Anis itu 10 10 tahun. 10 tahun. Diajarin saya kalau ada persoalan, saya tuh kalau nanya sama Habib Anis almarhum, kalau nanya hampir tidak pernah dijawab. Kira-kira jenengan kalau punya guru nanya nggak dijawab, jengkel atau nggak jengkel? Jengkel kan ya? Jujur saya sebagai pelajar nanya nggak pernah dijawab, cuman dibilang eh, coba lihat di buku situ. Nanya lagi, coba lihat di buku situ. Nanya lagi, coba lihat di buku situ. Ya di hati saya ya, jujur waktu itu agak gerundel. Gimana nih Habib ini? Setiap nanya suruh nyari sendiri jawabannya di buku itu, di buku itu, di buku itu. Nah ketika hati saya persis grundel begitu, ini di hati loh ya, grundel. Dipanggil, Novel. Duduk sini. Dipanggil. Terus beliau mengatakan dulu, saya itu punya guru namanya Habib Ahmad bin Husin al Atos, Habib Ahmad bin Husin al Atos, gurunya Habib Anis. Saya kalau nanya sesuatu sama guru saya, nggak pernah dijawab. Sama guru saya, coba Anis buka buku ini. Coba Anis buka buku ini. Saya pun juga di hati itu ya batin gitu. Kenapa setiap nanya kok disuruh buka bu buku? Artinya kok repot gitu ya? Gak langsung, gak langsung dijawab. Maka guru saya manggil saya, Anis, saya suruh kamu buka buku kalau nanya. Sebab dalam dunia para ulama, ucapan kita itu tidak ada artinya. Kalau kamu menjawab menurut saya, itu nggak kepake dalam dunia ulama. Makanya kalau ada orang menurut saya, menurut saya, menurut saya itu tin apa tanda-tanda orang B O D O. Ya, itu tanda-tandanya. Karena itu dikatakan oleh para ulama al-alim man hasunan naql. Al-alimu man hasunan naql. Siapa orang yang alim? Orang yang alim itu orang yang pandai menukil pendapatnya ulama. Jadi dia kalau berbicara menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini. Nah kata Habib Anis, saya pengen nanti kamu kalau ditanya orang, kamu bilang dalam buku ini ulama ini menyatakan seperti ini, sehingga kamu bisa mendapatkan dalil untuk semua jawabanmu, bukan menurutmu, sehingga ucapanmu bisa diikuti orang banyak. Paham? Paham ya? Paham. Jadi kalau ada kiai ditanya jawabannya, coba lihat di kitab ini bukan berarti kiainya bodoh, itu tambah pinternya luar luar biasa. Nah saya belajar nggak lama. Artinya saya yang yang sangat minim ilmu ini, insya Allah sedikit bisa menjelaskan dalil-dalil amalan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, apalagi apalagi Bahya Hashim Ashari, apalagi gurunya Bahya Hashim Ashari, Habib Husin, ya bin Muhammad bin Husin al Habshi, kakaknya Sebil Maulid Simtud Duror. Apalagi Bahya Khalil al Bangkalani. Apalagi ke atas, ya ulama-ulama ke ke atas yang lebih senior dari beliau-beliau. Beliau-beliau itu orang-orang yang betul-betul ya berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, coba sekarang kita bahas ini. Kalimat kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Boleh saya nanya? Al-Qur'an itu berapa juz? Ada berapa surat? 114 surat. Sekarang saya mau nanya surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Tujuh ayat. Ayat pertama apa? Nanti dulu. Al-Fatihah semua sepakat tujuh ayat, betul kan? Kita kan bilang kembali pada Al-Quran ya. Al-Fatihah semua sepakat tujuh ayat. Tapi kalau ayat pertama basmalah atau alhamdulillah khilaf ulama. Ini kita mau kembali pada Al-Quran loh nih, baru kembali pada umul Kitab. Umul kitab induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Yang dari ibu ini terlahir, kasarnya begitu ya. Surat-surat dan ayat-ayat yang yang lain. Tujuh ayat sepul matani yang berulang-ulang. Itu pun, itu pun, tentang ayat pertama itu Alhamdulillahirrabbilalamin atau Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Beda pendapat para ulama. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Karena para ulama ada yang mendengar Rasul membacanya lengkap dari basmalah sampai a akhir. Ada yang membacanya Rasul mendengar Rasul membacanya alhamdulillahirabbil alamin. Basmalahnya enggak dibaca. Lah yang yang mendengar, jadi sahabatnya mendengar Rasul membaca sempurna mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Lah yang enggak mendengar, yang enggak mendengar, enggak mendengar itu bisa jadi gitu ya. Mungkin memang enggak dengar. Bisa jadi memang Nabi enggak baca. Bisa jadi Nabi bacanya pe pelan. Nah, ter, dari sinilah timbul khilaf. Dari sinilah timbul khilaf. Nah, yang enggak mendengar yang mengatakan Al-Fatihah itu tujuh ayat tapi ayat pertama bukan basmalah, mengatakan, "Wong Nabi enggak baca basmalahnya kok." Ya, berarti itu basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau bagian enggak mungkin ditinggal, ditinggalkan. Baru dari sini saja udah beda pendapat. Dan jenengan mau ikut yang mana? Anda mau ikut yang mana? Katanya sudah ikut Al-Quran. Nah ini Al-Qurannya. Al-Quran yang mana yang mau diikutin? Semuanya benar. Kan begitu ya. Semuanya benar. Makanya enak kalau kita ikut ulama yang mengatakan uh, Alhamdulillah itu ayat pertama ya benar. Yang mengatakan basmalah ayat pertama ya benar. Semuanya benar. Tinggal kita ikutin salah sa satu. Itu. Tinggal kita ikutin salah salah satu. 114 surat. Kemudian contoh contoh lagi boleh. Boleh ya? Al-Quran ini 114 surat. Saya mau nanya, cara bacanya sama semua atau beda? Beda. Cara bacanya be? beda. Kalau hurufnya sama, nggak kurang. Tapi cara bacanya itu dikatakan Al-Quran itu diturunkan dengan sab'ah kiroat. Tujuh kiroah, tujuh cara baca. Beda cara bacanya, artinya bisa beda. Beda cara bacanya, artinya bisa beda. Oke, kita ambil yang yang cara bacanya sama dulu. Yang cara bacanya sama. Ayatnya sama. Cara bacanya sama. Sekarang saya mau nanya. Kalau ayatnya sama, cara bacanya sama, terjemahannya sama enggak? Nanti dulu. Karena terjemahan udah bagian dari yang mendengar, bukan bagian dari Al-Qur'an. Paham? terjemahan Al-Quran sama Al-Quran beda. Kalau terjemahan Al-Quran itu upaya manusia untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran, Al-Quran, Al-Fatihah ya Al-Fatihah gitu ya. Basmalah ya basmalah, hamdalah ya hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayatnya sama, bunyinya sama. Terjemahannya tergantung yang menerjemahkan. Tergantung yang menerjemahkan. Nah, yang menerjemahkan gak boleh sembarang orang. Gak boleh sembarang orang. Makanya bahaya kalau orang cuma berpegang pada terjemahan Al-Quran. Ya, bahaya sekali. Karena dia anggap terjemahan itu udah yang paling benar itu hukum itu. Padahal yang bisa menerjemahkan Al-Quran siapa? Rasul mengancam. manfaat fasal Quran biro'ih. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, silahkan. Tempat itu, tempat duduknya di neraka. Ambil tempat duduknya di neraka. Berarti boleh tidak semua orang menerjemahin Al-Quran? Nggak boleh. Nah siapa yang boleh? Yang nggak pakai akalnya sendiri. Nah nggak pakai akal sendiri berarti siapa? Yang pakai ilmunya para ulama. Berarti yang boleh menerjemahkan Al-Quran adalah para ulama. Maka timbul ulama mulai menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Mulai menerjemah, menerjemahkan. Contoh, aulamastumun nisa. Kata tumun nisa. Lamas. Dalam bahasa Arab, lamas itu artinya menyentuh. Lama sayulamisu mulamasatan. Kalau ada sentuhan antara satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Dari menerjemahkan menyentuh ini saja timbul hukum yang beda. Yang satu mengatakan sentuhan berarti kulit ketemu ku kulit, itu jelas. Kemudian sentuhan mengatakan lamastum, kalian menyentuh. Kalian me Menyentuh berarti yang menyentuh yang dihukumi, yang disentuh tidak dihukumi. Coba ini ya. Yang satu mengatakan, ya yang menyentuh dihukum, yang yang disentuh juga di dihukum. Ini baru dari kata menyentuh ya. Kemudian yang satu mengatakan, oh itu bukan menyentuh. Bukan menyentuh apa? Menggauli istri. Kenapa? Persis dalam bahasa Indonesia. Uh, dia sejak menikah udah tiga bulan sampai tiga bulan pernikahan sama sekali belum menyentuh istrinya. Saya mau nanya, kalau ada orang mengatakan, Mas, saya udah tiga bulan nikah sampai hari ini belum saya sentuh istri saya, emangnya nggak nyenggol? Nyenggol kan? Nyenggol. Mungkin mungkin pelukan juga gitu kan? Tapi nggak nyentuh dalam hati tidak menggauli istrinya, menyentuh. Nah dari dari kalimat ini, dari kalimat menyentuh ini maka timbul hukum yang ber berbeda itu. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit dengan yang bukan mahromnya batal wudu. Sementara ulama yang lain memperinci kalau yang menyentuh itu batal, yang disentuh tidak batal. Yang lain memperinci lagi, ya itu kalau menyentuh dengan syahwat batal, enggak pakai syahwat tidak batal. Lanjutkan mau ikut yang mana? Lawang kita ini nggak punya kapasitas untuk menerjemahkan Al-Quran disuruh kembali pada Al-Quran. Eh kembali pada Al-Quran. Menurut versi siapa? Versi kamu nanti dulu. Kamu tuh saya nggak kenal, nggak jelas, nggak jelas. Tapi kalau apa yang diamalkan oleh NU, diamalkan habaib, diamalkan kiai ini jelas. Pesantrennya sampai sekarang masih ada. Tebuireng tuh sampai sekarang masih ada. Betul kan? Termas tuh sampai sekarang masih masih ada. Lerboyo udah 100 tahun tuh pesantrennya. Sampai sekarang masih ada. Sidogiri, sampai sekarang juga masih ah, masih ada. Majelis di Kuitang, Habibnya turun temurun sampai sekarang masih masih ada. Begitu tuh. Dimanapun jelas itu sumber belajarnya itu je, jelas ada semuanya. Nah kalau kita disuruh kembali pada Al-Quran, kita nanya dulu Al-Quran versi mana? Al-Qurannya satu mas, kalau betul-betul kembali pada Al-Quran, tolong jangan buka terjemahan. Tolong jangan buka ter terjemahan. Yuk kita baca Al-Quran. Mampu tidak kamu baca Al-Quran? Ngerti langsung mananya? Gak tahu. Ya udah nanya ulama. Ya udah nanya ula ulama. Ya harus tanya ulama. Maksudnya ayat ini apa? Maksudnya surat ini apa? Asbabun nuzulnya apa gitu ya? Kapan turun? Turunnya. Untuk satu ayat saja itu bisa berjilid-jilid kitab menjelaskannya. Nah kok sekarang dikatakan yuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah Cuman dikasih buletin <laughs> Sepurun yang kata ya Bibi ya Kembali pada Al-Quran dan Sunnah Modalnya cuman buletin Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah ditaruh di buletin itu juga sudah melanggar Al-Quran dan Sunnah Kok bisa? Karena ngerti Karena tahu yang namanya buletin itu akan diambil Kemudian ditaruh di bawah Kemudian dibuang ke tempat sampah sampah ihana fil Quran. Meremehkan al Al-Qur'an. Nanti bisa menjadi menghinakan al Al-Qur'an. Ya udah kalau mau dipelutin terjemahannya aja. Ya udah berarti kembali pada terjemahan Al-Qur'an. Jangan bilang kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Yuk kita kembali pada terjemahan Al-Qur'an versi saya. Versi guru saya. Boleh gitu. Silakan. Silakan Anda Pegang Al-Quran yang Anda yakini versi terjemahannya, versi pemaknaannya. Hadis yang Anda yakini versi pemaknaannya, versi terjemahannya. Silahkan. Tapi jangan paksakan orang lain mengikuti pemahaman guru-gurunya. Enak kan? Fair atau enggak fair nih? Fair. Adil. Gitu. Jadi kalau misal ada orang ngomong begini, orang ngomong begini, Mas itu bid'ah neraka. Kita, kita bisa ngomong, sorry mas, Bro, sunnah itu. Surga. Dia ngeyel lagi, gak bisa itu bid'ah, neraka. Kita katakan, gak bisa, itu sunnah. Sur, surga. Ketemu atau gak ketemu? Gak ketemu. Bisa-bisa nanti ada bata saling pukul bata itu. Naudzubillah min balik. Tapi coba kalau fair, Mas, ini menurut guru saya bid'ah. Yang satu ngomong, menurut guru saya sunnah. Oh ya udah Mas, gurumu bilang sunnah, iya. Gurumu bilang beda, ya udah kita beda beda prinsip. Udah jalani aja yang kalian yakinin. Ya kami akan jalani yang kami yakinin. Insya Allah kita ketemu di surga ya bro ya. Gitu kan cakep. Cakep enggak? Cakep. Tapi ada enggak orang yang begitu? Moga-moga ada gitu ya. Nah, inilah kedewasaan berpikir. Kedewasaan bermadhab. Dulu di Mekah, Mekah dulu, empat madhab, sholatnya beda-beda, gak ada yang perang. Gak ada yang yang perang. Kenapa? Alim orangnya pinter, ngerti. Al-Quran ini gak bisa diterjemahkan dengan satu kalimat sepakat, gak bisa. Gak bisa. Karena memang maknanya Al-Quran itu macam-macam. Kemudian, hadis Nabi. Kalau Al-Quran jelas itu yang udah jelas loh ya. Gak mungkin berubah satu huruf pun. Itu aja penafsirannya bisa macam-macam. Berarti kalau kita disuruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan satu kata, mungkin atau Gak mungkin? Gak mungkin. Makanya adanya empat madhab itu justru benar. Kalau madhab dibuat satu nggak mungkin bisa. Karena itu, ya karena itu, karena itu orang yang merasa ya pokoknya yang paling benar saya itu ciri-ciri orang BODO. Ya, ciri-cirinya, ciri-cirinya. Saya nggak mengatakan orangnya bodoh ya, cuman punya ciri-cirinya. Boleh dilanjut? Ya, yang di atas sahabat-sahabat paham semua ini? Paham? Ini mumpung mumpung saya mau nerangkan ini, belum tentu saya mau nerangkan lagi. Ya. Sebab ngomong begini ini kadang ya enak, kadang ya enggak eh, enggak enak. Paling enak tuh ngomongkan jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati hidup ini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi, entah betul entah salah, pokoknya model begitulah. Itu paling enak. Damai, tenang, ya kan ya? Nanti di, di akhirat itu ilhaman man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu di hari nanti mahsyar cuman orang yang datang menghadap Allah bukan bawa anak, bukan bawa harta. Anak harta nggak bisa nyelamatin. Yang bisa nyelamatin bawa hati yang selah, selamat, nggak ada iri, nggak ada dengki. Saya itu paling seneng bahas itu aja lah. nggak usah bahas model begini, begini. Tapi ini saya bahas dalam rangka. Saya tulis dalam rangka, bukan untuk ngotorin hati. Tapi untuk apa? Untuk menjaga hati dan ngajarin kita. Jangan sampai, jangan sampai ada permusuhan dengan siapa siapapun. Dan kita sadarkan orang lain yang memusuhin. Udah kalian ibadah sesuai dengan apa yang kalian yakinin. Orang kafir saja kita katakan lakum dinukum waliyadin. Yang kafir aja kita begitu. Apalagi mus, muslim gitu loh. Apalagi muslim. Yuk pola pikir begini yang dikembangkan. Selama dia ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang benar, akidahnya asyariyah benar, ya akidah yang dijamin sel selamat. Sampai di sini jelas? Nah, itu Al-Qurannya. Sekarang kalau Sunnah, katanya suruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf, definisi Al-Quran gak ada khilaf. Definisi Al-Quran gak ada khilaf. Definisi Sunnah khilaf ulama. Terus kita mau ikut sunnah versi versi siapa ini? Ya, kita kan disuruh kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Ya harus jelas. Sunnah ini sunnah yang bagaimana? Sunnah versi ulama fikih, fogoha. sunnah versi mufassirin ahli tafsir, sunnah versi ahli hadis atau sunnah versi kitorolis. Oh, cakep. Hidrolis itu punya versi sunnah yang luar luar biasa. Kalau ulama fikih mendefinikan sunnah itu segala sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Betul kan? Itu sunnah. Definisi fi fikih. Ahli hadis sunnah ucapan Rasulullah atau takrir Rasulullah atau perbuatan Rasulullah. Itu definisi, dari ahli ahli hadis. Lain lagi nanti definisi fulan, ahli tafsir, beda lagi tentang sun, sunnah. Nah, terus kita mau ikut sunnah versi siapa? Itu pertanyaan. Ya udahlah, anggap sunnah versi versi yang mengatakan hadis, ucapan Nabi. Ya, ucapan Nabi. Ya kan selalu dikaitkan dengan dengan ucapan Nabi kan? Artinya perbuatan sahabat kadang nggak dianggap. Karena perbuatan sahabat yang disahkan Nabi berarti sunnah kan? Perbuatan sahabat yang Nabi tidak tidak melarang, Nabi mendiamkan berarti sun, sunnah dalam versi yang lain. Ya, contoh qabliyah maghrib. Nabi enggak enggak salat qabliyah maghrib, tapi Nabi tidak pernah melarang sahabat qabliyah maghrib. Kan seperti itu. Artinya ini mubah dalam fikih, mubah dalam fikih. Tapi dalam dalam ilmu yang lain dikatakan itu juga sunnah Nabi karena Nabi tidak tidak melarang, enggak melarang itu. Nabi enggak melarang. Versi yang lain, ya gak bisa itu dibilang sunnah. Artinya ulama dalam menyebut sunnah itu saja pakai ilmu yang luar biasa. Paham? Halo. Ini namanya beda buku. Memang agak agak ilmiah ya. Saya kalau gini kok kelihatan gak seperti Habib Novel yang biasanya ya. Beda dikit beda ya? Beda dikit gak apa-apa. Biar biar dikit-dikit ngerti gitu loh. Siapa itu Pak Novel gitu ya. gak bodoh banget lah rotok-rotok pinter dikit. Orang, orang kalau nggak pede sama ilmunya ya bukan sombong, orang harus pede kan ya. Orang mau jual jamu aja mengatakan, "Oh, saya tahu loh nih tentang tentang jamu ini." Mau jual jamu aja dia yakin dengan keahliannya menjelaskan jamu. Masa saya mau jelaskan ilmunya para ulama saya mengatakan saya bodoh, nggak punya ilmu. Siapa yang mau ikut? Saya nggak bodoh-bodoh banget. 10 tahun saya belajar, 10 tahun dan tiap hari. Itu belajar dibimbing seorang bu, guru, bukan buka kitab bukan dari buletin belajarnya bukan. Bukan, buka kitab. Hatam kitab dari guru gitu. Bukan saya baca sendiri bukunya, mohon maaf, mohon maaf. Ini yang orang mengatakan balik pada Al-Qur'an dan Sunnah, baca hadis saja suka salah kok. Luang hadis itu banyak yang yang gundul. Ya, banyak yang gundul. Yang fatah kasroh, cetakan fatah kasroh. Yang ngasih fatah kasroh itu operator yang ngetik. Operatornya suka salah. Lah bacanya versi operator. Oh ini seperti buku nih, salah tulis gitu kan ya. Lah tidak bisa. Kembali pada hadis, kita kembali pada bahasan ini, kembali pada hadis, anggap ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah SAW. Sekarang saya mau nanya, ucapan Rasul itu banyak atau dikit? Rasul hidup berapa tahun setelah jadi Rasul? 23 tahun. 23 tahun tuh bisa ndak ucapan Rasul dibukukan semua? Coba jenengan bukukan ucapan jenengan setahun saja. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Padahal ada perekam macam-macam, rekam terus capek ngerekamnya kan? Nah, itu satu. Rasul 23 tahun itu bukan bicara sedikit. Memang ucapan Rasul pendek-pendek dan diulang-ulang, tapi ucapan Rasul sangat ba banyak. Sangat banyak. Dan banyak sekali ucapan Rasul yang yang hilang dengan wafatnya orang yang tahu. Dengan wafatnya orang yang yang tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah dapat ucapan Rasul banyak. Tapi ketika Sayyidina Ali meninggal dunia, apakah beliau sudah sampaikan semua ucapannya Rasulullah SAW? Itu pertanyaan kan ya. Kalau mau tahu jawaban yang benar, nanti di akhirat kita tanya sama Sayyidina Ali. Ya kalau mau yang benar otentik kan ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perjalanan dari Mekah ke Madinah hijrah. Lah kira-kira di jalan berdua cuma diem dok, diem-dieman. Tentu ada ucapan yang disampaikan, ada ucapan yang tidak layak disampaikan yang sifatnya rahasia khusus. Ya, ada ucapan yang pengen disampaikan tapi tidak tersam, tersampaikan mungkin karena usia atau mungkin orang yang di, dikasih tahu orangnya udah meninggal dunia belum sempat nyampaikan pada generasi beri, berikutnya. Artinya jangan menganggap jangan menganggap ucapan Rasulullah itu cuma sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jangan menganggap ucapan Rasulullah itu cuma Sunan Tirmidhi, Tirmidhi dan Sunan Abi Dawud. Jangan menganggap ucapan Rasulullah itu banyaknya luar biasa. Hanya saja yang disepakati oleh umat Islam tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya sampai dalam akidah dikatakan siapa tidak percaya dengan ucapan Rasulullah yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka dia bukan mukmin lagi, murtad orangnya. Kenapa? Karena tidak mau mempercayai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti syahadat rasulnya putus. Hadisnya loh ya. Lain. Orang juga harus ngerti, jangan dikira kita ini bodoh. Dalam Sahih Bukhari ada judul. Nah, Imam Bukhari sama, nggak mau buat judul itu pakai ucapannya sendiri. Makanya untuk membuat judul sering Imam Bukhari pakai asarnya sahabat, pakai hadis yang tidak nyambung, tidak khawatir Kadang dianggap itu lemah, wah itu bukan hadis kok. cuma ju, judul. Buat judul saja itu ulama nggak mau pakai ucapannya sendiri. Kalau kita mau-mau kita sendiri. Bedanya di situ ya. Nah ini Imam Bukhari, Imam Muslim. Sekarang saya mau nanya. Hadis dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bukukan siapa? Abu Hurairah apa langsung, ya kan ya? Sebagian sahabat menu, menulis, sebagian gak berani. Kenapa? Rasul melarang, jangan tulis hadis. Kenapa Rasul melarang? Karena khawatir nanti bercampur dengan Al-Quran. Tapi ketika kekhawatiran itu sudah dirasa tidak terjadi, Al-Qur'annya udah 30 juz, ya penghafalnya udah ada, sahabat udah ngerti ini Al-Qur'an yang ini, hadis ini, maka mulai dibuat penulisan Al Al-Qur'an. Siapa yang pertama kali berupaya mencatat semua hadis Nabi? Itu baru Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baru Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu generasi yang mulai besar-besaran memerintahkan seluruh ulama kumpulkan ucapannya Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak bergerak seperti itu dan menganggap itu bid'ah, itu sesat dan lain sebagainya, maka sampai sekarang kita nggak ngerti hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ngerti. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ulama-ulama catat itu hadisnya Rasulullah SAW. Cuman sekarang saya mau nanya, dulu udah ada BBM belum? Udah ada WhatsApp belum? Udah ada Facebook belum? Udah ada email belum? Terus sekarang saya mau nanya, sahabat-sahabat Rasul atau tabiin yang tahu hadis Rasul itu tinggalnya di Mekah, di Medina? Anda. Mekah, Medina, Syria, Irak. Keliling di mana-mana di Mesir. Ya, ada yang di Mesir, ada yang di Cina. Ada sahabat Rasul yang wafat di di Cina. Tersebar kemana mana Apakah satu generasi bisa ngumpulkan semua ucapannya Rasulullah? Enggak. Enggak bisa. Makanya di dalam generasi itu ini baru mencatat sekian, ini mencatat sekian. Kadang di generasi berikutnya baru ditemukan hadisnya Rasulullah SAW di negara A, di negara B, di negara C. Seperti itu. Berarti kalau kita mau balik sama hadis, ini kita baru bab satu loh ya. Sampai jam setengah satu, tenang. Sekarang baru jam setengah sebelas. Silahkan diminum yang udah habis, keran di sana mengucur deras. Ya jangan malu-malu. Ini kan udah diservis sama teman-teman. Air mineral udah dikasih. Teh juga dikasih. Kacang juga dikasih. Roti juga dikasih. Kemudian menjulurkan kaki juga dipersilakan. Cari sandaran juga dimonggokan. Boleh kan ya? Tidur juga nggak dilarang. Tidak dianjurkan tapi tidak di, dilarang. Ya. Sampai setengah satu kita akan bahas bersama. Sebelum saya lanjutkan Sebelum saya selanjutkan ya. Sampai di sini, sampai di sini, terasa tidak betapa bodohnya kita? Terasa tidak betapa kita butuh ilmunya ulama? Terasa kan? Jadi kalau ada orang mengatakan yuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah Ini berarti orang yang sok keminter atau pinter Paham ya? Tidak bisa, mau balik Al-Quran Mau belajar aja butuh ikro Belajar baca butuh ikro Ikro pun butuh gu guru. Untuk ngajar apa makhrotnya Antara alif ba ta itu harus be betul. Sampai ya harus benar. Jangan sampai salah, harus dilihat pengucapannya oleh guru. Yang guru belajar dari gurunya, guru belajar dari gurunya sampai yang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru pengucapannya, apalagi nanti penafsirannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadis Nabi Siapa yang menentukan hadith ini asli, hadith ini palsu, hadith ini lemah? Yang menentukan siapa? Apa Nabi? Apakah Rasulullah mengatakan, eh ini hadithnya palsu loh ya? Oh ini hadithnya doif loh. Apakah Rasulnya menyatakan begitu? Bukan. Siapa yang menyatakan? Ulama. Terus ulama kok bisa-bisanya ngomong, oh ini palsu loh nih. Oh ini, ini lemah, ini, ini lemah, ini, ini lemah. Oh ini lemah, pol. Oh ini sahih. Sahih tapi yang enggak enggak sahih banget gitu. Hasan, Hasan, Hasan. Bagus, bagus. Yang ini sahih ini, mutawatir ini. Ini sahih boleh ini. Sahih sekali ini. Yang menentukan seperti itu siapa? Ulama. Dari mana ulama bisa bagi-bagi begini? Emangnya ulama ketemu Nabi? Nanya. Nah, kalau ulama saya ketemu Nabi. Kalau ulama kita ketemu Rasulullah SAW. Nanya, kanjeng Nabi sahih enggak? Ya, yang enggak percaya enggak apa-apa. Maksudnya enggak butuh Anda percaya. Yang saya butuhkan per teman-teman saya percaya ya. Coba lihat apakah Rasulullah yang mengatakan ini sahih? Enggak. Terus siapa? Para ulama. Bagaimana para ulama bisa mengatakan ini sahih, ini enggak sahih? Dari orangnya. Dari orangnya, satu orangnya. Yang kedua dari teksnya. Teksnya dilihat. Ini bahasanya bukan bahasa Rasulullah nih. Rasul fasih. Rasul fasih. Ini kok bahasa orang semanggi ini ya. Enggak masuk Masa Rasul anak ente ya? Enggak. Ya kan? Enggak masuk ini, bahasanya ini. Ini terlampau dibuat, buat kelihatan dari susunan bahasanya. Menyalahi menyalahi uh, tata bahasa Arab yang fasih, balaghah nahwunya. Ya, mantik bayannya, menyalahi itu. Karena menyalahi itu maka kata ulama ini hadis. Hadis ini palsu. Ya hadis ini palsu. Adalah yang paling kuat lagi setelah dicek, oh dari teksnya oke, okay, matanya oke. Okay. Cuman yang bawa, yang bawa ini kok prolinya Pak Novel ya. Pak Novel itu memang apalannya kuat, tapi kalau malam Jumat agak lupa ya. Eh ini kira-kira haditnya disampaikannya waktu malam Jumat atau hari Jumat ini? Kalau haditnya disampaikannya malam Jumat, jangan jangan dibilang saya dulu nih. Ini karena yang bawa bawakan kalau malam Jumat rodok pikun, maka hadis yang diriwayatkan dia di malam Jumat jangan diterima sebagai hadis yang sahih. Gimana? Lemah-lemah. Terima itu hadis tapi lemah. Jangan dibuat sandaran hukum. Jangan dibuat sandaran hukum. Kalau ngajak-ngajak sholat sunnah, ngajak-ngajak sedekah, nggak jadi masalah. Boleh. Mau ngajak kebaikan tuh. Walaupun walaupun nggak ada sumbernya asal baik-baik itu kan uh, if'alul khair gitu kan. Udah perbuatlah yang baik. Masa mau ngajak nraktir makan gitu aja tak cari dalilnya. Repot kan ya? buat baik. Udah ini eh, fadilah amal, silakan. Amalkan, amalkan. Makanya seluruh ulama ahli hadis mengatakan fadilah amal itu kalau hadisnya dhaifnya enggak enggak kebangetan gitu loh ya. Dhaifnya enggak kebangetan, silahkan diamal amalkan. Seperti itu kan? Berarti nilainya dhaif enggak dhaif dari dari siapa ini? Ulama, ulama nilainya dari apanya? Dari orang yang membawakan hadis tersebut. Iya. Lah yang bawakan hadis itu ada di masa mudanya itu apalanya kuat, di masa tuanya agak bi pikun. Makanya hadis yang diriwayatkan di masa muda dibilang sahih, yang diriwayatkan di masa tua dikatakan hadisnya dhaif. Enggak bisa di, diterima. Udah tua, rodok pikun, salah-salah tuh jawabannya. Biar kita sedikit ngerti ilmu hadis ya. Habib Novel kok tahu? Belajar saya. Ya saya bela belajar. Memang saya tuh ketoknya nggak ngerti apa-apa. Sebetulnya memang nggak ngerti apa-apa. Tapi yo dikit-dikit ngerti ya bebe ya. Masa nggak ngerti sama sekali. Boleh dilanjut? Nah, ini ilmu hadis. Nah, sekarang yang menilai orang ini apalannya di masa tua lemah atau orang ini agak agak anu nih, agak bandel orangnya. Bandel gimana? Akhlaknya kurang baik sama binatang. Akhlaknya kurang baik sama binatang. Kalau sama manusia dia baik, tapi dia suka ngerjain binatang. Itu sering ceritanya dia tuh kalau ngasih makan kucing, gerah itu dikasih tali, dilemparkan, kucingnya udah mau makan ditarik, ditarik, ditarik gitu terus ya. Sampai kucingnya susah. Nah, ini orang model begini sama binatang nggak berakhlak, maka diragukan haditnya. Haditnya di diragukan. Sekarang saya mau nanya, lah yang menilai ini, yang menilai ini siapa? Ula, ulama. Terus Ulama yang mana yang harus kita ikuti penilaiannya? Misal begini ya, saya kasih contoh yang gampang ya. Di antara Anda semua ini kan bisa nilai saya dan Habib Muhammad tuh, Bisa? Nah, coba ganteng mana? Bisa sama enggak? Enggak bisa kan? Ada satu mengatakan, "Oh, ganteng Habib Muhammad, oh, masih muda. Orangnya energik, Masya Allah wajahnya bercahaya." Enggak Habib Novel, ini jenggotnya rada coklat tua karena disemir gitu. Ini dua minggu lagi juga luntur gitu kan. Beda-beda kan? E, orang menilai ber, berbeda. Nah terus penilaian siapa? Kalau ada orang nanya ganteng mana Habib Novel dan Habib Muhammad. Penilaian siapa yang kita ikuti? Habib Muhammad tuh, Habib, Ya kan? Ayo, penilaian siapa? Yang barusan teriak Habib Muhammad atau yang barusan teriak? Kok nggak ada yang teriak Habib Novel ya? Misal begitu. Lah ini penilaian siapa yang kita ikutin? Boleh penilaian A, boleh penilaian B selama dia ula, ulama. Nah kalau penilaiannya orang nggak cetok ya nggak boleh toh ya. Selama dia ulama, memang pakar bahasa, ahli hadis, dia tahu sejarahnya saya, tahu sejarahnya Habib Muhammad, dia boleh nilai saya, boleh nilai Habib Muhammad. Tinggal nanti kita pilih, ikut siapa ya enaknya ya penilaiannya, ikut siapa. Contoh, ada warung bakso. Bakso Bonjot tuh di Karanganyar tuh. Ya kan? Atau bakso Mas Iwan tuh di Andong sana. Sekarang nanya, enak mana ya baksonya Mas Iwan sama bakso Bonjot? Nah, itu yang yang jual yang ngomong gitu ya. Iya. Yang bilang bonjot gitu ya. Teman saya nanti bilang Iwan, satu lagi bilang bonjot, Iwan, bonjot, Iwan gitu. ya Lah kalau yang yang yang ngomong itu pernah makan di sana boleh. Makan di dua tempat tadi boleh. Nah kalau nggak pernah makan cuman kira-kira tak bonjot, iwan. <laughs> Aduh. Makan aja nggak pernah ya. Oh udah bisa nih nilai. Paham ya? Nah begitu pula hadis. Orang ini kira-kira bagaimana yang bisa nilai ulah ulama dan mohon maaf ulama itu menilai satu orang bisa berbeda. Paham? Bisa ber berbeda. Dari sinilah timbul perbedaan. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, hasan sahih. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Makanya sering kan hadis-hadisnya Ahlu Sunnah ini yang tahlilan didhaif doifkan oleh Albani. Iya. Lah kenapa kita dipaksa suruh ikut Albani? Emangnya siapa Albani? Iya ulama, tapi siapa gitu. Kenapa kita nggak ikut Imam Suyuti? Imam Suyuti jauh lebih ahli dari Syekh Albani. Kenapa kita nggak ikut Imam Suyuti? Kan begitu. Nah kalau kita mau ikut Imam Suyuti kan oke-oke saja toh. Boleh kan? Oh, beliau juga ulama. Beliau juga ulama. Kenapa seluruh pembaca buku di Indonesia seperti diwajibkan ikuti Arnaud, ikuti Albani. Kenapa tidak mengikuti penilaian Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu hadisnya sahih sehingga disunahkan oleh Imam Syafi'i yang meninggalkan harus sujud sah, sahwi, sunnah sujud sahwi. Betul. Albani mengatakan bahwasanya hadis kunut subuh itu dhaif. Ya, sehingga jangan kunut su subuh. Yang enggak apa-apa yang enggak mau kunut subuh. Tapi ini penilaian Imam Syafi'i. Kalau saya mau ikut Imam Syafi'i, kalau Anda mau ikut Albani, Arnold dan sejenisnya, jih monggo, enggak jadi masalah. faham ya? Artinya jangan jangan mengklaim sahih dhaifnya sebuah hadis hanya ikut satu ulama ulama. Tanya sama ulama, sebetulnya hadrit ini bagaimana sih? Ulama akan jawab jujur. Menurut Syekh Fulan doaif. menurut Syekh Fulan adalah so, sahih. Karena ini masalah begini ya udah, kita lebih hati-hati pakai aja untuk ini. Itu ulama akan memberikan penjelasan. Sampai di sini jelas? Jelas. Berarti kalau kita mau kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah langsung bisa enggak? bisa. Mau tahu haditnya sahih enggak sahih aja harus tanya ulama. Betul kan? Mau tahu makna dari ayat Al-Quran harus tanya ulama. Maka yang paling tempat adalah kembali kepada ulama. Nah kenapa sekarang di Indonesia ada sekelompok tertentu yang memaksakan umat jangan kembali kepada ulama? Karena tahu, karena tahu kalau warga NU balik sama kiainya, balik sama habibnya, ya, balik sama kiai, balik sama habib, otomatis ajaran lain itu nggak bisa masuk di Indonesia, nggak laku, sepi pasarnya. Paham? Pasarnya se sepi karena begitu kembali pada ulama dikasih tahu nih hadisnya. Baru kembali pada Pak Novel dikasih dua tiga dua halaman Insya Allah jenengan mantep tahlilan. Ya Allah mantep ziarahku kubur. Allah mantep sholat Insya Allah mantep yang namanya kenduri ar arwah. Allah mantep yang namanya uh, pakai menyan. Ini mana menyan? Belum ini. Juragan menyanyi hilang ini. Rupanya kena hawanya menyan bisa mengecil dan menghilang. Ya. Boleh dilanjut? Cuman ada ketidakadilan di sini. Dari tadi saya nggak ditawari minum, berulang kali saya nawarin minum. Gak usah ditawari. Eh, sun, sun bib. Ya. Saya nunggu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diminum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Bab pertama selesai. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan detail nanti lihat di bukunya, gitu ya. Ini kan untuk memberikan gambaran. Perbedaan pendapat adalah anugerah. Sekarang saya mau nanya. Sebetulnya yang berbeda pendapat itu siapa? Yang berbeda pendapat siapa? Ulama. Ya, ulama umat Islam ya kan ya? Beda pendapat. Beda pendapat karena beda apa? Beda beda menafsirkan dan beda men, me, menentukan suatu ha, hadis. Dan beda dalam menafsirkan ha, hadis. Beda. Maka timbul perbedaan pen, pendapat. Berarti ini masing-masing ulama sama dikasih ilmu nggak nih? Dikasih. Yang ngasih ilmu siapa? Berarti perbedaan itu kira-kira malapetaka atau anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau ada orang yang nggak mau berbeda? Justru yang terjadi bencana. Yang terjadi bencana. Kalau ada orang yang tidak mau berbeda, yang terjadi bencana. Orang yang nggak mau perbedaan yang ada itu menimbulkan bencana. Maunya saya pokoknya nggak tahlilan, jadi kalau ada yang, yang tahlilan, saya nggak mau saya. Saya nggak terima yang beda dengan saya. Bahaya itu. Bahaya kan? Tapi kalau beda itu diterima sebagai anugerah, beda itu diterima sebagai anu anugerah. Coba kalau Habib Muhammad kembar persis sama saya sama, bingung atau nggak bingung? Saya sama Syekh Ali sama, bingung atau nggak bingung? Maka Syekh Ali dibuat pesek, saya dibuat mancung, itu anugerah. Kan begitu ya? Anda bisa melihat indahnya mancung dan indahnya pe pesek kan begitu. Karena yang melihat juga komentarnya beda. Beda ada yang bilang pesek itu keindahan yang luar biasa, ada yang bilang mancung itu keindahan yang luar biasa, ada yang bilang mancung itu malah petaka. Kenapa? Orang hidungnya mancung itu kebanyakan nanti tulangnya bengkok, akhirnya nafasnya enggak lan lancar. Kalau mm, yang namanya hidung itu pesek, maka semakin lebar, nafasnya semakin eh enak, tidak ada kemungkinan hidungnya beng bengkok tergantung penafsiran masing-masing. Paham ya? Jadi beda itu anu anugerah. Yang bahaya kalau ada orang yang tidak mau berbeda. Dan perbedaan pendapat itu sudah terjadi dari zaman zaman dahulu kala. Bukan bukan cuman bukan cuman ulama gitu. Nabi aja beda pendapat. Nabi saja beda pendapat. Coba lihat di halaman 16 itu ya di halaman 16 eh, itu saya kutip surat Al-Anbiya ayat 78 79. Kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud alaihi salam Kita semua tahu Nabi Dawud itu nabi dan raja. Ya, nabi dan raja. Suaranya enak. Makanya sama Kanjeng Nabi selalu dipamerkan. Suaranya enak tuh seperti suara Nabi Dawud, gitu kan? Suaranya enak seperti suara Nabi Dawud. Nah orang yang suaranya enak itu sama kanjeng Nabi suka dipamerkan. Maka jenengan kalau pengen dipamerkan kanjeng Nabi, enakkan suara jenengan. Paham ya? Jadi anugerah punya suara yang enak. Nabi Dawud. Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu Nabi yang raja dan, dan kerajaannya nggak ada yang mirip sama Nabi Sulaiman. Lawang pasukannya seluruh makhluk Allah. Mau jin ke, mau burung ke, mau semut ke, apapun itu. Ya, jadi pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kalau mau pergi nggak perlu pakai pesawat, pakai angin. Jangan dibayangkan seperti kakek sihir yang naik sapu terbang itu bukan. Kadang kita imajinasinya ngawur. Pakai ah, angin, tapi nggak masuk angin. Aneh kan? Dibawa angin tapi nggak masuk, nggak masuk angin. Kecepatannya itu masya Allah, luar luar biasa. Nabi Sulaiman itu alim, Nabi Dawud itu alim. Dan suatu ketika ada satu rakyat datang kepada Nabi Dawud alaihissalam, lapor, nih kambingnya masuk kebun saya, seperti di saya baca terjemahannya ya. Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka telah kami beri hikmah dan ilmu dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Dawud dan kamilah yang melakukannya. Coba ini ya, ini terjemahannya. Dalam terjemahan Al-Qur'an ini surat Al-Anbiya ayat 78-79, Allah mengingatkan kepada umat Islam, diingatkan bahwasanya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman bapak dan anak yang sama-sama nabi Ketika memutuskan satu perkara, itu beda pendapat. Datang satu orang bilang, Nabi Dawud, ini lo, tetangga saya ini, kambingnya masuk kebun saya, dirusak. Gagal panen saya, gara-gara kambingnya. Apa jawaban Nabi Dawud alaihissalam? Nabi Dawud mengatakan, ya udah, Fulan, kambingmu jadi milik dia. Kambingmu jadi milik dia. Nabi Sulaiman dengar ayahnya memberikan keputusan seperti ini, maka memberikan pertimbangan yang lain. Ayah, nggak adil kalau begitu. Bil mana ya? Kalau begitu nggak nggak adil. Cuman hebatnya Nabi Nabi Dawud begini. Mau mendengarkan perbedaan pendapat. Paham? Ini adab dalam Al-Qur'an itu. Bukan kemudian uh, apa namanya? jidal, perdebatan. Rasul tuh gak suka perdebatan. Makanya orang yang suka debat itu orang yang sudah menyalahi Al-Qur'an dan dan sunnah gitu. Jadi hidupnya cuma debat, debat, debat, debat, debat, debat dan dan debat. Padahal Rasul paling gak suka debat dan paling mendoakan orang yang meninggalkan perdebatan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Ayah, bagusnya begini, kambingnya dipinjamkan saja. Ya, dia disuruh memperbaiki kebunnya, kambingnya dipinjamkan, diperah susunya, ya, dimanfaatkan. Nanti kalau tanamannya itu udah sempurna, udah bisa dipanen lagi, kambingnya dikembalikan. Ya, akhirnya Nabi Daud mengatakan, "Oh, ini, ini lebih tepat, ini lebih benar." Dipakai itu mendapatnya Nabi Sulaiman. Apa kata Allah taala? Dan keduanya telah kami berikan ilmu dan hikmah. Artinya, apa pendapat yang disampaikan Nabi Daud itu dari Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Apa yang disampaikan Nabi Sulaiman itu juga dari Allah taala ilmunya. Tapi fahamna Sulaiman. Cuma Nabi Sulaiman dibuat bisa lebih paham dalam perkara ini. Karena itu kalau ada beda pendapat di kalangan ulama itu wajar asal ulama lo ya. Asal itu ulama ulama sebab masing-masing dapat ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak wajar orang yang tidak mau menerima perbedaan pendapat ini bahaya. Contoh dalam hadis Katanya suruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya saya ambilkan Al-Qurannya, sekarang Sunnahnya, hadithnya Masih ingat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu diriwayatkan tentang Bani Quraidah. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lana lama raja'a min al-ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Fadraka ba'dhumul asru fi tariq. Faqala ba'dhum la nusalli hatta na'tiyaha. Wa qala ba'dhum bal nusalli lam yurad minna dhalik. Fadhukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Makna bebasnya. Nabi itu ngasih tahu sahabat, nanti kalian jangan ada yang sholat asar kecuali kalau udah sampai di Bani Quraidah, di perkampungan Bani Quraidah. Misal begini loh. Ya, misal kalau kita anggap di Pulau Jawa ya, jenengan berangkat dari mana misalnya? Dari Tegal. Ya dari Tegal. Kemudian dikasih tahu, jangan sholat asar kecuali nanti di Semarang. Jangan sholat asar kecuali nanti di Semarang. Nah ternyata di tengah jalan, ya masuk waktu asar, masuk waktu asar, dan diperhitungkan oleh sahabat kalau sholat asarnya di Semarang atau asarnya di Bani Quraidah. Waktu asarnya akan habis. Waktu asarnya ha? habis. Masuk waktu maghrib. Maka sebagian orang tadi, sahabat tadi, nggak mau. nggak mau sholat asar di Semarang. nggak mau sholat asar di Bani Quraidah. Di tengah jalan sholat asar. Yang lain mengatakan, duh, Nabi nyuruh kita sholat asar nanti di Bani Quraidah. Yang sholat asar mengatakan, iya betul, Nabi nyuruh di Bani Quraidah. Tapi maksudnya bukan begitu. Ini kan udah mau habis waktu asarnya. Ya kita sholatnya di sini, sholatnya di di sini. Yang satu enggak begitu. Mau waktunya habis, mau enggak habis, ucapan Nabi itu juga syariat. Ucapan Nabi itu juga syariat. Oh, Nabi nyuruh sholat asarnya di Bani Quraidah, ya Bani Quraidah. Emangnya Rasul enggak ngerti kalau jangka waktunya enggak cukup. Emangnya Rasul enggak tahu jaraknya enggak cukup gitu ya. Yang satu bersekukuh seperti itu. Ya udah, yang sholat tidak maksakan yang tidak sholat yang tidak sholat tidak maksakan yang so, sholat masing-masing berpegang pada pendapatnya. Karena ini kan kejadian Rasulnya nggak ada kan, nggak bisa tanya langsung. Sampai di Bani Kuredo dilaporkan Rasulullah ini tadi di tengah jalan sholat. Yang satu ngomong ya Rasulullah ini nggak sholat nih belum sholat nih habis nih asarnya. Maka Rasul tidak mencela satu pun di antara keduanya. Dua-dua dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak dianggap salah. Muncullah di situ hadis Rasul. Siapa yang istihad, istihadnya benar dapat dua pak pahala. Kalau istihadnya salah dapat pahala sah, satu. Artinya istihad mengambil keputusan hukum dengan ilmu, dengan il, ilmu orang yang mampu. Kalau toh salah itu dapat pahala gitu. Kalau benar dapat pahala wajar, salah juga dapat pahala. Makanya kalau ada orang tidak menghargai perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama, ini orang yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia merasa lebih hebat dari Nabi? Nabi saja yang bisa mengatakan kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah. Nabi berhenti, tidak mengatakan benar dan salah. Nabi menghargai pola pikir sahabat-sahabatnya, menghargai keputusan sahabatnya, diapresiasi sahabatnya, tidak dicela, tidak dimaki, tidak dihina. Lantas kenapa sekarang muncul sekelompok orang yang mencela pendapat-pendapat para ulama dan ulama-ulama itu ulama yang kali akhirat, Berinter akhirat, Imam Huzali, Imam Nawawi, ya kan ya? ya, Imam Suyuti. Ini ulama-ulama yang luar luar biasa. Sampai di sini jelas? Dah satu-satu. Ini kalau mau semua baca bukunya ya. Mau detail baca bukunya. Hukum pengamalan hadis dhaif. Sudah saya terangkan tadi. Jadi hadis dhaif itu sebut, bukan palsu, tapi ucapan Nabi yang dinilai kurang kuat sebagai dasar hukum, sebagai dasar hukum. Tapi kalau untuk diamalkan urusan urusan amal-amal soleh dianjurkan untuk diamalkan oleh para para ulama. Kemudian bagaimana tentang bid'ah? Nah ini. Ini menarik ya. Bagaimana tentang bid'ah? Bid'ah itu kan sebetulnya permasalahan yang muncul dari sebuah hadis. Pokoknya dari sebuah hadis. Ada satu hadis Ya. Iyakum wal muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Ila akhir hadis. Atau kama qala sallallahu Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Karena ya, kulla kulla perkara yang baru itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu neraka sesat dan setiap yang sesat itu neraka. Hadisnya ini sekarang kita nanya lagi, kita disuruh kembali pada Al-Qur'an, sunnah atau ulama? Kita udah bahas kan? Kembali pada Al-Quran, sunnah atau ulama? Ulama. Nah kalau kita memang kembali pada ulama, ya udah kita tanya ulama. Maksudnya apa nih hadit ini? Kalau kita bersikuku, wah haditnya begini, haditnya begini. Ya memang haditnya begitu. Cuman jangan kamu terjemahkan versi kamu. Ada terjemahan versi yang lain dan semuanya ula, ulama. Maka di buku ini dijabarkan. Ya versi Imam Syafi'i, versi Imam Abu Hanifah, versi Imam Malik, ya versi Imam Ahmad bin bin Hambal. Diterjemahkan tuh versinya, versi arti bid bid'ah. Dan jumhur ulama ini ahlu sunnah wal jamaah empat madhab mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Satu bid'ah sesat, satu bid'ah hasa, hasanah. Gak ada mengatakan semua bid'ah sesat. Gak ada. Nah terus bagaimana mereka membagi ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk? Mereka kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau bid'ah itu memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia sesat. Tapi kalau justru mendukung Al-Quran dan Sunnah, didukung Al-Quran dan Sunnah, itu bid'ah hasanah, sesuatu yang yang baik. Lah anehnya orang-orang yang tidak mau, tidak mau kata bid'ah hasanah, sebetulnya mereka itu berbuat bid'ah hasanah, tapi nggak mau nyebut bid'ah hasanah. Manfaat. Ini ini kan manfaat, ini manfaat. Ini bukan bid'ah, tapi man manfaat. Jadi mereka menggantinya dengan kata man, manfaat. Jadi kalau manfaat nggak apa-apa. Ya, kalau manfaat berarti bukan bid bid'ah. Kan lucu ya. Lucu. Kalau kita tidak jelas, kita definisikan semua hal yang baru ya, yang baru yang bentuknya itu nggak ada di zaman Nabi. Ya itu namanya bid bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu ada syariat Al-Qur'an atau hadis yang mendukungnya, maka jadi ha hasanah. Pada sejatinya sebetulnya bid'ah hasanah itu bukan bid'ah. Paham ya? Secara secara bahasa mungkin disebut bid'ah karena bentuk aslinya itu nggak ada bentuknya yang yang utama gitu nggak ada. Tapi kalau di, diperinci semua bagiannya itu adalah sunnah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya setiap bid'ah hasanah adalah upaya untuk menghidupkan sunnah. Contoh, nih nabur bana nih Nabuh rebana. Sekarang saya mau nanya, nabuh rebana ini kira-kira ada tidak dalam sunnah Nabi? Ada. Ada dalam sunnah Nabi. Jadi bukan sekedar kebudayaan. Sampai dibuat bahan nazar oleh seorang sahabiah wanita. Seorang sahabat itu sampai nazarnya itu pakai rebana. Kalau Rasulullah pulang perang selamat, saya akan nabu rebana di, hadapan, di hadapannya Rasulullah SAW. Sekarang saya mau nanya, lah kira-kira Rasul bakal seneng ndak kalau itu haram? Enggak kan? Berarti kan dia pengen menampilkan sesuatu yang bisa bisa menyenangkan Rasulullah karena itu wujud syukur. Rasulullah selamat saya mau syukur sama Allah. Dan sahabat ini perempuan kira-kira orang pintar atau orang bodoh? Sepurone Engkau kata, ulama yang paling alim di dunia sampai hari ini tidak bisa mengalahkan ilmunya sahabat. Tidak bisa mengalahkan ilmunya sahabat. Tanya aja sama ulama. Nah, kalau ada yang mengatakan bisa mengalahkan ilmunya sahabat berarti ya dia termasuk orang-orang yang lebih pintar dari sahabat. Kan begitu ya. Ini seorang sahabiah ini ngerti. Ini gak haram. Rasulullah suka ini. Dulu aja waktu hijrah ditabur Rasulullah suka kok. Ya kan waktu hijrah ditabur Rasulullah su suka. Rasulullah suka ini. Kalau Rasulullah suka berarti Allah suka. Ya udah saya mau syukuran. Rasul selamat saya mau syukuran. Saya nazar. Kalau Rasulullah pulang selamat saya akan tabur bana dengan semangat di depannya Rasulullah SAW. Maka ketika tampak Rasulullah datang selamat. Datang nih sahabiah. Ya Rasulullah saya udah nazar kalau engkau pulang selamat saya akan tabur bana. Silakan nabuh dengan wah kerasnya luar luar biasa dan tidak pernah Rasulullah melarang padahal itu yang nabuh perempuan apalagi ahli maksum laki-laki. Paham? Artinya menabur bana dengan wujud syukur ini. Wujud su syukur ini bagian daripada sunnah karena diamalkan sahabiah dan Rasul Tegrir tidak melarang, mengukuhkan, tidak menyalahkan gitu. Tidak menya menyalahkan. Sebetulnya ini bukan bid bid'ah. Cuman di zaman Nabi, zaman Nabi sahabat itu tidak duduk kumpul-kumpul, datangi Nabi, bawa rebana kancing Nabi gitu kan ya. Kami punya grup hadroh. Ya grup hadroh, kami akan akan nabuh rebana di depan jenengan. Enggak begitu kan ya? Nah karena meneladani satu sahabat, sahabat perempuan tadi yang dengan senang hati datang kepada Rasulullah bawa rebana dan menabuh rebana maka dibuatlah oleh para ulama kelompok ha hadroh. Paham? Ya, berarti ini sebetulnya bid'ah atau sunnah? Sunnah gitu. Ya bid'ahnya mungkin dalam bentuk ini orang banyak datang gini kan ya. Nah, ini mungkin dianggap nggak ada bentuknya yang persis. nggak ada bentuknya yang yang persis. Memang kita disuruh kreatif membuat bentuk-bentuk yang baru tapi dari bahan yang sama. Itu namanya kreatif dan inovatif. Dalam bahasa hadis man sanna sunatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, mendorong orang berbuat kebaikan, dia yang memberi contoh, dia yang mengawali. Nah ini bagaimana kita akan mengawali orang bisa ngerti kalau rebana itu bagian dari sunnah Nabi, bagian dari kehidupannya Rasulullah dan para sahabat. Kalau tidak ada kelompok rebana. Ini kalau kelompok rebana hidup kan insya Allah musik-musik yang tidak islami akan tergeser dari kehidupan keluarga kita, ya kan? Kan seperti itu. Tujuannya kan diantaranya membentengi umat es Islam. Umat Islam punya musik tersendiri kok. Kenapa pakai musik yang lain? Jangan ngomong, itu musiknya bangsa Arab. Jangan ngomong begitu. Rasul itu orang Arab. Jadi kalau jenengan gak cinta Arab, gak cinta orang Arab, berarti gak cinta na Nabi. Siapa cinta Nabi harus mencintai asal-usul Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai kebudayaannya Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah ya tidak pernah e, melarang kebudayaan yang sesuai dengan Islam. Yang sesuai diapresiasi. Yang nggak sesuai ditinggalkan. Contoh, contoh nih. Ini nanti ada bagian dari buku ini, sekaligus saya sebutkan sekarang ya. Tapi sebelum saya lanjutkan nih, by the way, kok by the way. Ya? Ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong. Saya ini udah bicara satu jam setengah. Anda ini sadar atau nggak sadar? Nggak sadar? Sadar? Paham atau nggak paham? Jangan-jangan semua udah pada tidur baru mulai sekarang ini. Oh betul. Wah itu sakitnya di sini gitu ya. Betul ini. Nah, sebelum sebelum saya lanjutkan, sebelum saya lanjutkan, kita isi satu rebana dulu boleh. Biar ini ini ada di depan nggak dimanfaatkan sayang kan ya? Iklan iklan iklan gitu loh. Masa nggak ada iklannya ya? Ya, silahkan Akhina Ali Kasih tabuhan rebana Oh tuh Yang keras biar gak ngantuk gitu ya Ayo Ali Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله في معتمدي يا إمام الرسل لي سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متمدي وبدنياي وآخرتي Oh. الحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متمدي يا وآخرتي يا رسول الله الله يخفي بيدي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim Nah ini Ini juga bagian yang suka di, dibidah-bidahkan ini Ini Ya udah rebananya oke Misal gitu. Rebananya oke Cuman syairnya itu loh Lebay Syairnya itu Terlampau penuh dengan kemusyrikan. Syairnya itu penuh dengan pengkultusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering itu kan. Itu masa bilang, "Ya Rasulullah, salamun Ya Rafi Asha Niwadaraji أنت باب الله madi خذ Tuh syairnya itu penuh pengkultusan Nabi. Manggil-manggil ya Rasulullah. Manggil-manggil Rasul, manggil-manggil Rasul. Panggil tuh Allah. Ya Allah. Gitu. Nah, kadang orang ini ya, ya tadi saya bilang, memang kalau orang kurang ilmu ya begitu jadinya. Emangnya kita yang manggil Rasul nggak pernah manggil Allah? Oh kita so panggil Allah, kita tuh doa kunut Allahumma dina fiman. Nah, itu panggil Allahumma dina. Allahumma hadini, Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya ya ya Asmaul Husna. Kita panggil Allah. Terus kita juga panggil selain Allah, ya Ali, ya Muhammad. Ya kan? He Li. He Tul. Namanya Abdul. He Tul. He Ko. Itu kok kamu manggil lagi Joko, panggil aja He Allah ngawur tambah. Justru kamu nggak benar kalau manggil manusia dipanggil Allah. Emang kita memanggil memanggil Allah ya dipanggil. Manggil selain Allah juga dipanggil. Ya sesuai tuhan. Nah butuhnya apa sekarang? Nah butuhnya kita lagi interaksi dengan Nabi Muhammad SAW kok. Kita lagi berhubungan dengan Rasul Rasulullah lagi mengucapkan salam. Ya tentunya ya Rasulullah salamun alaik. Atau kita lagi tawasul minta tolong sama kanjeng Nabi. Duhai Nabi tolong saya. Duhai Nabi tolong saya. Lah itu, minta tolong sama Nabi, enggak minta tolong sama sama Allah. Ini model begini orang ruwet ini. Ruwet. Jadi kalau minta tolong sama Nabi enggak boleh, tapi dia minta tolong sama istrinya boleh ya. Minta tolong sama dokter, Bu? Boleh. Minta tolong sama pakar, minta pertimbangan, Bu? Boleh. Tapi kita kita minta tolong sama Nabi tidak boleh. Aneh kan? Aneh. Loh, tapi kalau minta tolong sama Nabi itu kan nabinya udah meninggal. Kalau udah meninggal jangan dimintai tolong, itu kan berbau mistis. Koplak sangat. Masya Allah Minta tolong sama manusia Itu tidak boleh Minta tolong kepada makhluk Ciptaan Allah Itu mutlak ahlu sunnah wal jamaah Mengatakan tidak boleh Boleh minta tolong itu hanya kepada Allah. Maksudnya, kalau minta tolong pada manusia dengan meyakini manusia itu bisa memberi manfaat, itu yang nggak boleh. Tapi kalau meyakini manusia ini diberi Allah keistimewaan untuk memberi manfaat pada orang lain, kita minta tolong kepadanya. Justru itu perintahnya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah. Suruh saling tolong menolong. Sekarang saya mau nanya, kita lagi naik mobil, mobilnya macet. Kita panggil, Bib Muhammad tolong bantu nyurung, boleh enggak? boleh kan Bib? Boleh, mau deket situ kelihatan kok. Boleh. Bip novel tolong bantu nyurung Bip boleh enggak? Boleh, emangnya Habib enggak boleh nyurung? Boleh kan? Boleh saja, minta tolong. Ya minta toh, tolong bantu nyurung. Kenapa? Kalau saya kan badan kecil, Bip Muhammad gede, pantas nyurung gitu. Pan nyurung kan pan? Pantas dilihat oh badannya gede, diminta tolong untuk nyurung kan pan? Pantas. Nah ini kalau munsyid yang di depan diminta tolong nyorong mobil bisa mundur ini kan. Karena badannya agak ku, kurus, mungkin tenaganya enggak enggak cukup. Nah sekarang kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah men mensyariatkan, mau dapat pertolonganku, ya kamu minta sama orang-orang yang aku beli, beri sesuatu dariku. Maka Allah enggak mengatakan mau sembuh, mau sembuh Ayo minta sembuh dariku. Enggak. Mau sembuh, berobatlah. Betul kan? Doa ya doa, tapi sama Allah disuruh berobatlah. Karena Allah ngasih kesembuhan lewat orang-orang yang diberi keahlian untuk membantu sem sembuh, lewat benda-benda yang bisa mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Nah, sekarang saya mau nanya, dari semua benda ciptaan, makhluk yang paling diberi lengkap oleh Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita minta tolong sama kanjeng Nabi pantas atau nggak pantas? Pantas ya kan ya? Dan justru seharusnya pertanyaannya timbul gini, nabinya kan udah meninggal. Gitu kan? Nabi sudah meninggal. Apakah betul nabi sudah meninggal? Betul. Ya, betul sudah mening meninggal. Tapi apakah meninggalnya nabi sama dengan kita? Ya, orang kalau ngomong sama ya berarti ya itu muslimnya perlu dipertanyakan. Bal ahya. Allah sampai negaskan bal ahya. Jangan kamu kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu dalam medan laga, mereka itu orang-orang yang gugur, mati. Bal ahya. Allah sampai mengatakan bal, bahkan bahkan bahkan urip. Yang ngomong urip itu Allah, bahkan hidup. Nah kalau Allah mengatakan mereka itu nggak mati loh, bahkan hidup. Artinya hidup atau hidup? Hidup pol. Hidup. Mereka hidup. Cuman hidupnya nggak seperti kita pakai jin, enggak. Makan soto, bukan begitu. Ya, kehidupan alam bar barzah, Artinya mereka bisa bergerak ke utara, ke timur, barat, selatan, berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang yang lain, seperti dicontohkan dalam Isra dan Mi'raj. Makanya tubuhnya, tubuhnya Orang yang sudah meninggal dunia itu hidup beda dengan kita. Mereka itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa karena dengan ruh. Karena itu ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah itu naik apa? Naik bu burak. Tapi ternyata para nabi dan rasul bisa lebih cepat di Masjidil Aqsa dulu. Udah kumpul di sana dulu baru Rasul datang. Kan begitu ya? Kenapa begitu? Karena para nabi dan rasul bergerak dengan ruh. Nabi pakai buruk, nggak pakai dirinya pakai buruk, pakai kenda, kendaraan. Artinya alam barzah orang-orang yang soleh itu punya kehidupan. Bahkan dikatakan Nabi Musa sholat di atas makamnya. Ketika Rasulullah Isra itu melihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya. Ibadah, beri, beribadah meskipun layu layutab, meskipun nggak dapat pak, pahala. Justru ibadahnya itu bagian dari pahala. Ya bagian dari pahala ketika ibadahnya di di dunia. Artinya ada kehidupan alam barzah. Nah Rasulullah itu di sana Maksudnya apa? Ya mendengar. Ada pendapat piciknya luar biasa mengatakan Nabi itu nggak bisa dengar. Makanya kalau ada umatnya nitip salam, Allah katakan, Rasul katakan, ada malaikat yang jaga di kuburnya Nabi, di bawah catatan. Nanti kalau ada orang yang titip salam disampaikan kepada Nabi, Nabi umatmu titip salam Gitu. Terus direka-reka, ini ini dalil nih, ini dalil. Kalau Nabi gak bisa dengar gitu. Nabi gak bisa dengar, makanya butuh malaikat yang nyampaikan. Allah Subhanahu wa taala itu semuanya serba tercatat. Semuanya serba tercatat. Ada syahid. Ya, Allah SWT menanyakan, "Ushidukum." Ku angkat kalian sebagai saksiku wahai malah malaikat. Nah, malaikat ini saksi-saksinya manusia. Makanya ketika ada orang mengucapkan salam pada Nabi, Allah itu menginginkan yang mengucapkan salam dicatat oleh malah malaikat bukan Nabi yang nyatet. Nabinya dengar, nabinya tahu, malaikatnya dikasih tugas sama Allah, sampaikan ke nabi. Kenapa? Takriman demi memuliakan orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Biar malaikatnya ngerti, itu loh suka ngasih salam. Biar malaikatnya ngar, ngerti, biar malaikat bisa ngasih tahu yang yang lain disampaikan pada Rasul, bukan berarti Rasul tidak tahu. Contoh, kita di rumah punya punya hansip punya satpam, ada kamera CCTV, ada kamera CCTV, ada tamu masuk, kita bisa lihat enggak? Bisa. Terus satpamnya ngomong begini, ya, Pak, ada tamu. Berarti ini yang di rumah ini tahu atau enggak tahu? Tahu. Terus kalau ada orang mengatakan begini, itu ditempatkan satpam di situ, ditempatkan satpam di situ karena yang di rumah tuh nggak ngerti. Berarti yang ngomong ini bodoh atau pinter nih. Ini cuma mereka-reka, ya. Namanya bond, namanya perasaan prasangka ini bukan dalil ilmiah, bukan dalil ilmiah. Rasulullah hidup. Karena Rasulullah hidup maka Rasulullah bisa menolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buktikan. Buktikan itu dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mau tahu buktinya? Baca buku ini. Kalau saya uraikan semua buktinya di sini, rampungnya nanti subuh. Ya, rampungnya nanti su subuh. Dalilnya semua ada di di sini karena inilah dalilnya. Ya ini, ya dalilnya ya inilah, inilah dalilnya. Jangan salah baca buku ya. Kalau buku yang berjudul ini dalilnya, itu buku yang anti Habib Novel. Jadi ada satu buku yang anti saya, nulis buku judulnya ini dalilnya. Maka saya nulis lagi buku inilah dalilnya. Untuk menunjukkan yang betul itu yang inilah dalilnya, bukan yang selain inilah dalilnya. Paham ya? Jadi minta tolong sama Rasulullah boleh enggak? Boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Dalilnya apa? Baca bukunya. Yang biar penasaran, oh, semua harus diuraikan di sini kan repot. Lanjutkan? Lanjutkan atau bagian doorpress? Ini saya mau nanya ini. Pilih lanjut atau bagi doorpress? Lanjut dulu ya. Apa yang dilanjutkan? Hah? Bedah bukunya. Wah ini mau dibedah banyak banget ini. Waktunya terasa sangat-sangat-sangat sempit. Jadi minta tolong pada Rasul boleh, minta tolong pada selain Rasul juga boleh. Kenapa? Karena keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, Rasul maupun selain Rasul tidak bisa menolong. Yang bisa nolong cuman Allah. Makanya minta tolong pada yang hidup itu boleh, minta tolong pada yang meninggal dunia juga boleh. Karena yang menolong bukan yang hidup dan yang menolong bukan yang meninggal dunia. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang membatasi yang bisa menolong cuma yang hidup, yang meninggal gak bisa menolong, berarti secara tidak langsung orang itu meyakini bahwasanya yang bisa menolong bukan Allah, tapi yang bisa menolong adalah makhluk hidup, makhluk mati, gak bisa no, nolong. Kalau kita meyakini yang bisa nolong adalah Allah, makanya Allah bisa menurunkan pertolongan lewat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Oh, contohnya banyak. Turah-turah. Ya. Satu aja Bib, ya udahlah. Nabi ketika sholat 50 waktu jadi 5 waktu yang nolong siapa? Nabi Musa. Kita dapat ilmu la haula wala quwata illa billah disuruh banyak-banyak ngucap la haula wala quwata illa billah atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang ngajarin siapa Nabi Ibrahim alaihi salam kapan Nabi Ibrahim pernah ngajari kita di langit yang ketujuh ya atau keenam itu Nabi Ibrahim ngajari kita ketika Rasulullah Mi'raj ketemu titip ilmu bayangkan sampaikan salamku pada umatmu dan perintahkan mereka untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah atau kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Karena itu yang jadi tanamannya surga dan tanahnya surga itu su subur. Kita ditolong oleh Nabi Ibrahim. Apa ada pertolongan yang lebih hebat daripada ngasih ilmu? Enggak ada kan? Jadi kalau nolong ngasih ilmu aja diizinkan sama Allah, apalagi cuma nolong ngucap, "Ya Allah, tolong ya." beri novel ini, ya Allah, tolong ya, beri novel. Itu yang udah meninggal dunia bisa mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, kita menyebut ya Rasulullah, khudh biyadi, duhai Rasul, tolong gandeng aku. Boleh enggak? Ya boleh minta digandeng sama Rasulullah, masa enggak boleh? Rasulnya udah meninggal dunia enggak bisa gandeng. Orang bodoh ngomong begini. Ya, Rasul hidup bisa gandeng, setelah meninggal dunia juga bisa menggandeng. Jelas? Dah, lanjutkan bahasan yang yang yang keren ini yang sering jadi masalah tahlilan. Sering jadi masalah. Kamu itu sepertinya kok sudah over pahala. Turah-turah, lebih-lebih pahala. Sampai-sampai pahala kamu kirim-kirimkan sama orang lain. Wong kamu aja masih butuh pahala kok. Kamu masih butuh pahala. Ngapain kamu kirim-kirimkan sama orang lain? Ini kalimat berlandaskan ilmu atau kalimat berlandaskan retorika bahasa? Retorika bahasa. Berarti kan mau pinter-pinteran ngomong ya. Alhamdulillah saya jago ngomong. Alhamdulillah saya syukuri dikasih Allah keahlian bicara. bicara. Dah sekarang saya mau nanya, siapa di sini yang nggak punya dosa angkat tangan? Tolong yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, yang dosanya banyak angkat tangan. Nah, orang yang aku ngangkat tangan aja nggak mau gitu ya. Dosanya banyak gitu kan. Itu sudah jelas dosa kita banyak, betul kan? Ya. Sekarang saya mau nanya, siapa di antara kalian yang tidak mintakan ampun untuk orang lain angkat tangan? Semua mintakan ampun untuk orang lain kan? Mintakan ampun untuk orang lain. Emangnya kalian itu sudah turah-turah ampunan, kok minta buat orang lain? Gak usah mintakan buat orang lain, minta aja buat diri sendiri. Mau diri sendiri butuh ampunan, ngapain mintakan ampun buat orang lain? Coba kalau saya ngomong begitu mau dijawab bagaimana? Jawabannya ya, oh Habibie bodoh. Gitu. Kalau saya ngomong begitu kan bodoh namanya ya. Ini namanya pinter-pinteran ngomong. Ini gak objektif. Gak sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menyatakan boleh nggak ngirimkan pahala dan lain sebagainya, sekarang kita nanya dulu, mesti yang dibahas pendapatnya Imam Syafi'i.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 ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الف العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Sebelum saya lanjutkan yang saya praktekkan ini baru saja bid'ah. Ya, yang ada tuh doa setelah adzan nggak pakai Rabbighfirli wali wali daya, Betul kan? Tapi saya tambahin Rabbighfirli wali wali daya lima kali. Nabi nggak pernah ngajarkan, Rasul nggak pernah ngajarkan. Begitu kata orang ya. Berarti ini bid bid'ah. Nah, ini cara berpikir yang yang apa, jumut, kaku. Cara berpikir yang kaku. Kalau memang doanya habis adzan cuma mau sampai di situ yang menurut diriwatkan Rasul boleh. Tapi jangan lupa Rasul mengajarkan doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk manfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Lah ulama ngajarkan doa yang terbaik itu yang bisa datang ridho Allah kamu doakan orang tuamu, maka manfaatkan waktu azan dan iqamah untuk mendoakan orang tuamu. Allah ridho sama kamu. Bagus atau enggak bagus? Sesuai sunnah atau enggak sesuai sunnah? Sesuai sun sunnah. Menghidupkan sunnah atau bid'ah? Menghidupkan sun sunnah. Yang enggak ngerti bilangnya apa? Makanya ngerti yo. Jadi biar enggak asal ngo ngomong, belajar. Nanti kalau enggak sepakat enggak apa-apa. Udahlah, saya mau yang yang asli-asli saja. Kalau yang tadi kan palsu. Yang bilang palsu siapa? Ini kurang ajar juga nih ya. Oh ini jelas asli Nabi yang ajarin. Habis azan sebelum komat baca do, doa kabul. Silahkan doa apapun. Ya. Sekarang kita bahas bab tahlil. Bab tah, tahlil. Ini penting sekali karena yang gak enak dibawa isu begini, tahlilan ajaran Hindu. Betul. Jadi orang Jawa ini dulu Hindu semua. Orang Jawa Hindu semua, tersisa adat Hindu diambil wali songo, kemudian dijadikan tahlilan. Ini informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan. Siapa bilang orang dulu Hindu semua? Satu itu. Ya kan kita harus belajar sejarah dulu kan berarti kan ya? Harus belajar se sejarah. Apakah betul? Apakah betul di Jawa ini dulu ada adat tahlilan seperti di Bali? Orang Hindu punya acara 40 hari, 100 hari, 1000 hari, seperti itu. Apakah di Jawa dulu ah, ada. Nah, kenyataannya, kenyataannya di Pulau Jawa itu ya sirna atau sirna kan? Kalau memang itu adat yang meresap karena sebuah ajaran agama, maka tidak akan mengakar kuat dengan adanya agama baru yang benar yang udah mengambil eh, apa namanya alih adat ter tersebut. Ternyata ya, ternyata tahlilan itu bukan ajaran Hindu. Itu yang harus kita yakini dulu. Bukan ajaran Hindu. Judulnya aja nggak ada orang Hindu tahlilan. Garis bawah dulu, orang Hindu tahlilan nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan tahlilan ajaran orang Hindu itu orangnya bodoh sekali. Ya, bodoh sekali. Nggak ada orang Hindu tahlilan sampai hari ini saya belum ketemu. Kecuali kalau orang Hindu masuk Islam kemudian ikut tahlilan. Nah, itu lain masalah. Jadi judulnya kita bereskan dulu. Tahlilan ini, T tadi tahlilan, itu bukan ajaran Hindu. Ya, cari di kitab-kitab Hindu, ada enggak? 40 hari kumpul, baca la ilaha illallah, hatamkan Al-Qur'an, baca surat Yasin, ada? Enggak ada. Jelas tidak? Tidak ada. Terus mesti ngomong gini, ya memang enggak ada, tapi mirip. Ini ini. Mirip itu mirip ada satu, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, mirip. Oh, jadi berdasarkan kemiripan, Anda kemudian memberikan label. Nanti, nanti ya, kalau ada saya itu mirip orang Cina, nanti dibilang Habib Novel. Nanti saya mirip orang Belanda, dibilang Habib Novel. Saya mirip orang Jepang, dibilang Habib Novel. Repot atau enggak repot ini? Repot. Nanti begitu ada ajaran Islam yang mirip dengan ajaran agama lain, nanti dibilang Islam itu mirip Nah, contoh-contoh, nyantai aja. Contoh, misalnya puasa Ashuro, Tanggal 10 Ashuro, Betul? Puasa tanggal 10 Ashuro, Mirip dengan ajaran apa ini? Ajaran ya Yahudi. Apakah kemudian kita bisa mengatakan, oh Nabi itu ikut-ikut Yahudi, tinggalkan puasa Ashuro? Apakah seperti itu? Tidak kan? sangat berbeda antara puasa Ashuronya versi Muslim dengan puasa Ashuro versi Yahu, Yahudi. Berbeda. Syariat puasanya juga berbeda. Adanya kesamaan waktu, ya kesamaan waktu, bahkan kesamaan ni, niat. Rasulullah itu niatnya puasa Ashuro adalah untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir Fir'aun. Sama dengan niatnya orang-orang Yahudi. Begitu yang disampaikan dalam hadis. Ya kan? Kenapa kalian puasa? Hari ini hari diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun. Kata orang-orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kalau bil makna aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa. Karena senang ini, bagus nih. Nabi Musa, nah hak. Kita lebih berhak untuk mensyukuri Nabi Nabi Musa. Justru tersemangati, kita lebih berhak syukuri Nabi Musa. Di sini jadi dalil. Ya jadi dah dalil. Adanya kesamaan bukan berarti kemudian tidak bu boleh. Tapi bukan berarti kalau nyamain baik. Kita ini di tengah-tengah. Menyerupakan diri dengan kebatilan nggak boleh. Iya, dengan kebatilan nggak boleh. Tapi kalau ada yang baik, ada yang baik, kita serupa boleh. Puasa baik atau nggak baik? Islam kalau lihat orang puasa agamanya apapun mengatakan puasa itu baik. Sedekah baik enggak? Baik, agama apapun sedekah, Islam mengatakan sedekah itu baik. Baik. Jadi kalau ada sebuah kegiatan yang baik, kemudian kita serupa dengan kegiatan itu, Islam is oke-oke okay, okay saja. Yang nggak boleh menyerupai keburukan dari siapa siapapun tersebut, menyerupakan diri dengan keburukan. Kok ada orang yang uh, zina, ya kemudian kita menyerupakan diri kita kawin kontrak, nah nggak boleh. Ya gitu nggak? Nggak boleh. Ini tersebut Ada penyeru penyerupaan dengan zi zina, seperti itu. Nah kalau serupa tapi tak sama. Sama-sama puasa, tanggalnya sama, bahkan ada hakikat yang niat sama mensyukuri Nabi Musa, tapi puasanya itu tidak sama syariatnya, jamnya, waktunya, aturannya, maka bisa dikatakan Yahudi puasa, Muslim juga puasa. Paham ya? Maka jangan tertipu dengan orang yang mengatakan orang Hindu juga ada tiga hari, ada tujuh hari, ada empat puluh hari dan seterusnya. Kita jawab Muslim juga ada tiga hari, tujuh hari dan empat puluh hari. Di Islam juga ada. Nah kalau saya bilang di Islam juga ada, maka saya harus kemukakan da dalil. Ojo asmuni. Jangan asalmu muni. Kalau orang tadi mengatakan itu tahlilan dari Hindu namanya asalmu muni. Kalau saya katakan ini dari Islam bukan asal bu bunyi. Imam Suyuti sudah menjelaskan panjang lebar di buku itu silakan Anda baca. Bahwasanya dulu ya, dulu itu biasa sahabat kalau ada yang meninggal dunia minta 40 hari ditemani di makamnya. Ditemani dalam arti apa? Didatangi, dibacakan Al-Qur'an dan lain seba sebagainya. Bahkan dibuatkan makan selama tujuh hari berturut-turut. Nah, kemudian ada orang mengatakan, "Nah ini sekarang kalau ada orang meninggal dunia itu Pakai ngasih berkat-berkat itu. Kan Rasul melarang ada nyala api di rumah orang yang meninggal dunia. Betul? Ada riwayat begitu ya? Maksudnya apa? Rasul tidak mau umat Islam tidak punya toleransi tepo seliro dan tenggang rasa kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Jangan sampai orang yang sedang kesusahan dalam keadaan duka, kemudian kok dipaksa suruh melayani tamu, dipaksa suruh melayani tamu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kita ke sana, mertamu, takziah, nggak disuguhi, itu wajar-wajar saja. Nah yang lagi berduka, nggak usah mikir-mikir, orang penak aku ora nyuguhi, nggak usah. Kamu lagi berduka, mikir saja yang meninggal dunia. Donga, no. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang meninggal dunia itu yang berduka tidak pernah masakkan untuk tamu-tamunya. Yang masakkan kalau enggak tonggonya, ponaannya, pak leknya, pak d-nya, buleknya, pamannya, bibinya, sepupunya, tetangganya, dan lain sebagainya. Enggak mungkin seorang suami istri yang meninggal dunia, suaminya ke dapur masak. Enggak mungkin. Itu gilanya luar biasa. Gak mungkin ada seorang istri suaminya meninggal dunia, istri itu ke dapur masak, ya tidak ngurusin jenazah justru mah masak. Ini yang tidak dianjurkan oleh Islam. Tapi eh malu, isna'u. Rasul perintahkan pada sahabat, masakkan itu keluarga Ja'far. Ketika Sayyidina Ja'far at meninggal dunia, Rasul perintahkan isna'u. Buatkan makanan untuk warga Ja'far. Bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana orang menghukumi dengan prasangka? Itu kalau tahlilan, itu yang punya rumah itu yang yang lagi berduka repot. Saya ngomong sopo. Ini namanya menghukumi dengan prasangka, bukan dengan dalil. Justru kita mengamalkan hadis Rasul. Justru kita itu datang ke rumah yang berduka sebagai kerabat membantu memasakkan tamu tamunya. Dan itu berapa hari? Gak boleh masak. Masak 40 hari gak boleh masak. Jangan jangan picik gitu ya. Yang berduka gak boleh masak kapan? Ya ketika ada jenazah Jenazah suruh sibuk mikirkan yang meninggal, mengurusi jenazah. Jenazah. Lah kalau jenazahnya udah pergi, ya lanjutkan kehidupan. Lanjutkan ke kehidupan. Ada tamu ya temuin tamumu, kecuali kalau wanita yang iddah. Maka ada aturan-aturan syari syariah. Tapi itu kita tetap dianjurkan, bantulah yang meninggal agar tidak re repot keluarganya. Makanya tetapkan kerabat, bantu di situ masakkan dan lain seba, sebagainya. Nah itu yang yang meninggal istrinya meninggal, suaminya beli roti. Dibagi-bagi. Oh yang nggak boleh kan masak Thomas. Kalau beli roti kan nggak repot toh ya. Beli roti kan sodakoh toh ya. Kalau sedekah untuk yang meninggal dunia kan Rasul justru menganjurkan toh. Ketika ada seorang anak mengatakan ibuku kalau kalau masih hidup pasti dia akan bersedekah, tapi dia udah meninggal ya Rasulullah. Gimana kalau aku sedekah atas namanya? Sedekahlah, Rasul perintahkan. Makanya kita kalau sedekah untuk yang meninggal dunia, maka itu oke-oke okay -okay sah. oke-oke okay saja. Jelas sampai di sini. Lalu itu Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai ngirimkan ngirimkan Al-Qur'an nggak sampai yang ngomong Imam Imam Syafi'i. Tolong tolong kalau ngutip ucapan Imam Syafi'i yang cetoh. Yang jelas saya madhab Syafi'i. Jenengan madhabnya nggak cetoh, jangan jangan gaya pakai madhab Syafi'i. Ya, saya madhabnya Syafi'i. Dan ingat, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia madhabnya Syafi'i, tidak ada satupun yang mengirimkan Al-Quran untuk yang meninggal dunia. Tidak ada. Yang ada mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia dengan kalimat Allahumma, ya Allah tolong kirimkan dalam bentuk doa doa dan ijma ulama entah itu Ibnu Taimiyah atau Syekh Abdul Wahab atau siapapun mengatakan doa untuk yang meninggal dunia sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mengatakan ila ruh ila ruh ila ruh kepada ruh itu yang dimaksud adalah ya Allah sampaikan pahala Al-Fatihahku, Yasinku, tahlilku, tasbihku, tahmidku, takbirku, solawatku, sedekahku kepada ruh fulan. Artinya kita sedang ber doa. Makanya nanya kepada pengamal tahlil, karepmu ila ruki Paham ya? Jelas semuanya? Ini yang di atas ini pada tidur atau? Kok tiada kata, tiada sapa? Saya seperti orang jual jamu ngomong sendiri. Memang harusnya begitu ya, mendengarkan. Lanjut ya. Bahkan Imam Syafi'i menganjurkan, ya, menganjurkan kalau Al-Qur'an itu dikirimkan nggak tekan. Ya Allah, aku kirimkan Al-Qur'an nggak sampai. Itu Imam Syafi'i loh ya. Kalau ulama yang lain mengatakan sam sampai. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu bacakan di sampingnya sampai Al-Qur'annya. Mudeng. Kalau dikirimkan itu terlampau jauh, nggak sam sampai. Tapi kalau yang bersangkutan yang mau kamu kirimi itu ada di dekatmu sampai. Tahu bedanya ya? Kalau mendoakan sepakat kita semua tahlil itu mendoakan, ya Allah tolong sampaikan pahala. Artinya kita berdoa agar pahalanya disampaikan. Itu sam sampai. Tahu bedanya enggak nih? Tahu. Nah, sekarang kalau cuman enggak berdoa, cuman niat biar pahalanya baca Al-Qur'an sampai ke fulan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sampai kalau jauh, kalau dekat sampai. Kalau dekat sam sampai. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan bacakan Al-Qur'an di makam orang yang telah meninggal dunia. Wa in khatamu, kalau engkau bisa, kalau dia bisa menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam seorang yang telah meninggal dunia, maka itu jauh lebih baik. Berarti adakah Imam Syafi'i mengatakan ojo tahlilan? Enggak ada. Justru Imam Syafi'i menganjurkan kalau mau lebih hebat, jangan sekedar Allahumma Allahumma tok teko atuh parana no kuburane khatamno Al-Qur'an. Datangi makamnya, khatamkan Al-Qur'an. Itu jauh lebih he hebat. Tapi kelompok yang satu ini menukil ucapan Imam Syafi'i untuk kemudian mengatakan Imam Syafi'i tidak mengajarkan tahlilan. Beda sedikit atau beda banyak ini? Beda banyak ya? Bedanya sangat banyak. Makanya jangan mau dikelabuin. Tanya nih sama ulama-ulama ahlu sunnah wal, wal jamaah. Jelas sekali ajarannya gamblang sesuai Al-Quran dan, dan sunnah. Sampaikan pahala ya Allah, tolong ya Allah. Kalau ada orang mengatakan orang tekan mas, berarti dia merasa jadi Allah. Oh, kamu kok bisa ngerti doa saya nggak kabul? Sementara orang doa itu suruh yakin untuk kau kabul. Sedangkan Rasul menjamin doa ul mukmin, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya pasti kok kabul. Lah sing mati ra roh kok tak dongakno. Yang meninggal itu nggak ngerti saya do, doakan. Berdasarkan hadis Nabi bisa kita katakan sampai bukan karena ucapan kita. Kita katakan sampai berdasarkan nas hadis Nabi. Doamu, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa pengetahuannya itu kok kabul. Ada malaikat mengatakan kamu juga dapat yang sama. Makanya kalau kita kirim-kirim pahala itu bukan berarti kita kurang-kurang kurang-kurang pahala atau turah-turah pahala. Justru karena kita langsung dapat pa, pahala dari doa malah malaikat, kamu juga dapat yang sama. Ya Allah, tolong tadi saya baca Al-Qur'an, pahalanya juga berikan kepada fulan ya Allah. Malaikat ngomong awakmu untuk bodoh. Kamu juga dapat sah? sama. Ngaji kita yang tadi belum cetok, belum jelas statusnya pahalanya, jadi jelas karena doa malaikat ketika kita mau mendoakan orang lain. Sampai di sini jelas? Terus yang belum jelas yang mana? Nah, untuk yang belum jelas yang mana? Itu tanya Jawab, kita mau kupas semua bukunya nggak mungkin toh? Coba jenengan hitung, Anda hitung. Saya udah bicara berapa jam? Hah? Setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, dua jam seper, seperempat. Mau dilanjutkan sampai setengah satu nanti nggak ada tanya jawab, nggak jadi bagi doorpress. Saya seneng tuh. Kalau doorpress nggak dibagi saya untung tiga laptop nggak jadi melayang. Ya kan meja kursi yang unik di depan nggak jadi melayang. Kemudian sepeda ontel ala kerbau. Ya, kerbau itu di depan nggak jadi malah melayang. Kemudian ada magicom, ada macam-macam lah bu, yang buat menyenangkan ibu-ibu itu, ya nggak jadi melayang. Jadi kesepakatannya ada door atau door buat saya semua. Ada door Berarti door dibagi enggak ini? Baginya kapan? Terjadi beda pendapat antara kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mendengar yang namanya magicom langsung mengatakan sekarang. Ibu ya kena magicom langsung bilang sekarang. Saya lanjutkan dulu ya. Ini hal-hal yang sering di, dipermasalahkan. Dipermasalah, permasalahkan. Jadi tahlilan itu dianggap buang-buang apa namanya pahala untuk orang lain padahal kita butuh pahala. Justru karena tahlilan kita mendapatkan pa, pahala. Dan tahlilan tidak niru Hindu atau agama manapun, tahlilan itu berasal dari Islam. Terperinci, baca buku itu. Nah, jangan khawatir, insya Allah dua bulan atau tiga bulan lagi, bukunya akan saya sebarkan secara utuh di internet. Ya, dua bulan atau tiga bulan lagi, PDF-nya akan saya sebarkan. Sekarang, bukunya saya jual dalam bentuk kertas dulu, ya untuk mengumpulkan dana bagi perjuangan ahlus sunnah wal wal jamaah. Saya lagi membangun sesuatu, bukan cuma bangunan ini, saya lagi bangun sesuatu rahasia. Nanti kalau udah jadi jenengan tinggal menikmati hasilnya. Saya lagi bangun sesuatu yang menyenangkan. Pokoknya nanti lah, kalau udah jadi baru diomongkan. Setuju? Insya Allah nggak sampai dua minggu lagi jenengan bisa merasakan hasilnya. Punya handphone semua? Yang belum punya beli. Ya nanti lewat handphonenya bisa merasakan sesuatu yang indah dari hasil kerja teman-teman saya. Hasil kerja teman-teman saya. Tapi jer basik, basuki mawa mawa beo. Nah, nah, ini hasilnya itu digunakan untuk per, perjuangan bersama. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Magic Komel ya. Tahlilan bukan ajaran Hindu ya. Hindu punya ajaran sendiri. Orang Hindu juga marah loh. Kalau dibilang tujuh hari itu tahlilan ngawur ya. Sejak kapan kami mengucapkan dua kalimat syahadat kan begitu? Nah, uh, selanjutnya ini sering dipermasalahkan. Memang ini saya juga sama tahlilan sampai utang sana utang sini. Nah, ini salah. Jangan karena oknum utang sana utang sini kemudian tahlilannya disalahkan. Paham ya? Nanti kalau ada orang umroh utang sana utang sini akhirnya umroh, akhirnya dikatakan umroh itu ngawur buat orang utang sana utang sini. Betul? Kan tidak bisa. Yang salah bukan umrohnya tapi orang orangnya. Tahlilannya benar. Kalau ada orang salah wajar. Sholat aja bisa jadi salah gara-gara orangnya kok. Ya. Pengen gitu ya. Lamar anaknya Pak Yai. Sholat sop pertama belakang Yai. Allahu Akbar. kan, Ini sholatnya jadi salah ini. Sholatnya benar tapi jadi salah gara-gara niat orang yang mengamalkan Mengamalkan Mengamalkannya tahlilan itu tetap ada satu kaidah, tidak boleh memaksakan diri, nggak boleh. Jangan sampai gara-gara pengen menjamu. Tahlilan kan nggak butuh modal apa-apa kan? Oh namanya aja juga mendoakan. Doa itu kan modalnya lisan dan hati, betul? Minimal kalau muslim ketemu sunnah Nabi ngasih mie, minum air putih minimal. Ya kan? Kalau nggak ada air putih, masa buat lima orang nggak ada air putih? Tahlilan kan gak harus ribuan orang, kan begitu ya? Satu orang bisa tahlilan, dua orang bisa tah, tahlilan, tiga orang bisa tahlilan. Intinya doakan. Bisa jadi orang seribu itu doanya kalah sama doanya satu orang. Ayo iya kan? Bisa jadi satu orang itu doanya luar luar biasa. Tapi memang kalau banyak orang kumpul di situ rahmat Allah banyak yang tu turun dan banyak barokah. Tapi ingat, jangan pernah memaksakan diri. Jadi kalau ada orang mau tahlilan sampai jual sawah. Nah itu salah. Selesai tahlilan akhirnya jatuh, mumet, akhirnya nggak sholat. Naudzubillah amin. Dalek. Jadi jangan disamakan antara oknum yang salah dengan amalan itu sendiri. Amalannya benar. Tapi kalau ada orang yang salah, jangan salahkan amalannya. Termasuk zikir. Ini sering di, dipertanyakan ya, zikir. Sering tuh orang NU kalau zikir seperti pasukan gedek illallah. Ada yang illallah. Ada illallah. Macam-macam. Ada lagi yang muter. Allah, Allah, Allah. Ada yang muter kan? Oh, ada lagi loncat-loncat. Hai. Hai. Hai. Ada kan toriko ya? Ada yang seperti itu. Ini pikir atau joget? Ya coba dibedakan toh orang joget itu begini loh. Itu joget. Gak ada orang dangdut begini. Gak ada. Gak ada. Atau orang dangdut gini. Ah, Allah. Bahkan ada mengatakan itu stripping, itu stripping. Sopo stripping kayak ngono Saya tuh ya kumpul sama orang macam-macam. Tapi gak ada orang yang kemudian joget begini. Gak ada. Ada begitu? Gak ada. Dan jangan dikira orang yang tahlilan kayak gitu. Orang tahlilan kok begitu. Itu mungkin kamu, kamu begitu, suka begitu. Makanya ngomong Thailand. itu kamu suka begitu, makanya kamu jadi begitu. Paham? Yang merasa begitu dengarkan ucapan saya. Iya, dengan bangganya nyebarin di mana-mana stripping. Eh syahada. Tekalam bila ilim. Bicara pakai ilmu. Bicara pakai ilmu. Jangan bicara pakai naf, nafsu. Jangan bodohin orang banyak. Jangan bodohin orang banyak. Dengan kemampuanmu berbicara. Ingat, Allah akan nanya. Ingat Allah akan akan nanya. Mas'ul. Allah akan nanya kamu. Ketika kamu berdua dengan Allah di kubur. Kamu akan ditanya. Kenapa kamu halangin orang mengesahkan aku? Kenapa kamu halangin orang mengucapkan La ilaha illallah? Kenapa engkau sesat-sesatkan mereka yang mengesahkan aku? Dan engkau biarkan mereka yang mabuk-mabukan. Engkau biarkan mereka yang durhaka pada orang tua. Engkau biarkan mereka yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan engkau katakan, singkirkan orang tuamu kalau dia tahlilan. Masya Allah. Hati-hati. Tanggung jawabnya lidah. Tanggung jawabnya lidah. Tak gampang. Sahabatnya Rasulullah SAW tanya itu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nanya pada ulama, Nanya kepada ana Madinatul Ilm wa Babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali pintunya. Tanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana zikirnya para sahabat? Apakah sahabat kalau zikir diam saja? Sayyidina Ali mengatakan, kalau pagi aku melihat sahabatnya Rasulullah SAW berzikir dan tubuh mereka bergoyang seperti pohon yang diterpa angin di saat kencang. Pohon kelapa diterpa angin kencang gimana? Berarti sahabat stripping ya? Awas kamu. Ini, ini orang <laughs> Kali-kali kita tuntut aja nih ucapan begitu-begitu tuh. Ya. Sahabat stripping. ada. Orang yang yaduk. Orang yang punya hati. Orang yang punya rasa. Orang yang punya rasa. Ya jibalu awibi. Gunung saja disuruh bergoyang oleh Allah Ta'ala bersama Nabi Dawud berzikir. Gerak kamu gunung, nggak boleh diem. Sahabatnya Rasul ya gerak. Nah, ini kan masalah hati, masalah hati. Makanya idza dzikrullah wajilat kulubuhum. Ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Getaran hati itu tidak bisa ditahan tubuh. Orang gergeten tau, orang gemes. Ada orang gemes cuman diam. Aku gemes. ada. Ada ada? Aku gemes banget tuh. Anda ada kan? Gemes, ini gemes, ini gemes, ini gemes semuanya. Bisa disalahkan orang gemes, bisa disalahkan. Gak bisa, kenapa? Itu getaran ha? hati. kira Allah wajilat kulubuhum. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Nah kalau hatinya bergetar, tubuhnya bagaimana? Tidak bisa dikuasain. Ketika sina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala Rasul mengatakan asbahta. Ya. Engkau adalah manusia yang paling menyerupai aku akhlak maupun parasmu. Coba ini pujian biasa atau luar biasa nih? Kamu tuh paling mirip sama saya loh. Baik itu tubuhmu maupun akhlakmu mirip sama saya. Yang ngomong Rasulullah SAW. Biasa atau luar biasa? Sayyidina Jafar atau Yar bangun langsung goyang luar biasa. Keruak gerak terus. Huh, senang gitu. Bilang Sayyidina Jafar stripping gitu ya. Disco. Ya orang senang tuh biasa tuh bangun loncat. Tanda orang so senang gerak. Nah ketika orang berzikir menemukan rasa, menemukan ra, rasa, tubuhnya bergoyang dan itu dilakukan oleh para soha, sahabat. Cuman goyangannya orang yang joget sama orang zikir tuh orang bodoh saja bisa bedakan. Lagi apa dia? Zikir. Lagi apa dia? Stripping. Paham kan? Kalau ada orang zikir dibilang stripping berarti yang ngomong gak waras. Gak bisa bedakan akalnya gak bener. Dia gak bisa bedakan mana ini dangdut, mana ini disco, mana ini di Zikir. Anak kecil aja bisa tahu. Lagi apa dia? Tahlil. Tahu kan? Lagi di zikir. Bukan lagi joget dan lain seba, sebagainya. Jelas? Nah itu kalau solawatan. Nah ini, ini, ini. Solawatan tuh. Ada orang yang yang dangdutan. Kok solawatan ada orang dangdutan ya? Tidak ada kan? Tapi di tengah-tengah solawat ada orang yang geraknya menyerupai dangdut mungkin. Itu mung? Mungkin. Itu ketika Ketika iramanya bukan lagi irama solawat, makanya tidak bisa dikatakan sola, solawatan. Iramanya bukan irama islami, nama bukan dikatakan itu sola, solawatan. Solawatan itu punya nuansa irama tersendiri. Dia menggerakkan hati, menggerakkan tubuh sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tersebut makanya juga ada itu oknum-oknum, baik oknum yang solawatan tuh ya. Ketika ada misalnya saya di sini Ali Maksum dan kawan-kawan nabuh rebana ini. Wong dia tuh biasanya apa namanya ngepil. Ya, biasa ngepil. Wah, fly. Nah ini orangnya nggak beres. Jangan salahkan soal so, orangnya yang nggak beres. Tapi biarin dulu proses itu bro. Proses proses dia untuk berubah. Alhamdulillah dia bergerak ini masih di tempat yang halal di samping kaum pria, tidak kepada wanita. Wanitanya sesama wanita, wanita enggak bersama pria pria. Gerakannya begitu, biarin dulu, biarin dulu. Ya, ingkari dalam hati, doakan, kemudian dibimbing, nanti pun jadi benar. Nanti pun jadi benar. Pip, dalilnya Pip, boleh enggak orang narik? Boleh. Islam itu agama seni. Makanya yang enggak enggak punya jiwa seni enggak bisa bagus Islamnya. Oh kanjeng Nabi itu penuh dengan jiwa seni, seni kok. Seniman ulung tuh Rasulullah SAW. Seninya luar biasa. Enggak percaya? Lihat itu bagaimana, baga bagaimana surbannya Rasulullah. Lihat bagaimana pedangnya Rasulullah. Lihat, ya. Lihat bagaimana pakaian putrinya Nabi Muhammad SAW. Fatimah Zahra. Modis, cakep, seni, indah, tapi syar'i, islami. Lihat gitu. Hebat. Rasulullah itu seniman ulung. Gak mungkin Rasulullah gak seniman. Kenapa? Karena alam diciptakan dengan keindahan dan keindahan Allah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul itu penuh indah dirinya. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Contoh tarian dalam Islam. Ini yang sering nih teman-teman saya yang ikut tarikah itu dihina sama orang-orang yang begitu-begitu tuh. Ini apa nih? Ini pengajian apa jogetan? Loh, aswaja itu enak ngajinya ada jogetnya, jogetnya ada ngajinya. Tapi jogetnya itu bagian dari Islam karena Islam enggak enggak ada Islam enggak ada jogetan. Islam itu juga mengenal jo, jogetan tarian. Rasulullah SAW ada sahabat datang dari Habasyah. Ya, dari Ethiopia. Tamu. Tamu mau datang dari Ethiopia. Rasul nanya sama sahabat-sahabat yang asalnya Ethiopia. Di tempat kalian itu kalau ada tamu, cara nyambutnya bagaimana? Coba bayangkan nih, betapa Rasul menghargai adat. Menghargai adat. Gimana cara nyambutnya? Rasul nanya gitu, sahabat jawab, ada Rasulullah dengan tarian perang. Dengan tarian perang. Praktekan di masjid. Gladi resik dulu. Kalau sekarang gladi ber bersih. Ayo gali bersih dulu di masjid ya nanti biar seluruh sahabat ini Medina nonton orang Ethiopia kalau nari perang seperti apa. Pakai senjata. Maka saat itu sahabat kumpul di masjid semua, ini dari Ethiopia bawa tombaknya dia. Ya. Saya nggak tahu tariannya model bagaimana karena saya bukan orang Ethiopia. Jadi saya nggak bisa praktekkan itu kan. Itu dikatakan dengan loncat loh, loncat di dalam masjid loncat-loncat dilihat oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan istri Nabi saking pengen lihatnya, ya Rasulullah pengen lihat. Maka Rasulullah mengatakan, nih naik ke punggungku, digendong biar bisa lihat jelas dan tidak dihentikan sampai Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah yang minta tuh turun artinya Rasul ridho dengan tarian tersebut istri Rasul ridho dan jadi hiburan untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam itu ada saat menari ada saat menangis ada saat makan ada saat minum ada saat dia naik kuda ada saat dia berenang Islam itu komplit Islam itu bukan melulu zikir karena zikirnya itu bentuknya macam macam-macam. Jangan paham tidak nih? Kok jadi diam semua kenapa? Takut sama saya ya? Oh, saya lagi bersemangat ngusir setan ngantuk kok maksudnya. Ya. Jadi zikir dengan gerakan itu dicontohkan para soha, sahabat di hadapan Rasul pun dilakukan oleh soha, sahabat. Dengan tarian itu diizinkan dalam Islam. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tarian yang dia itu menyerupai dengan orang-orang banci, menyerupai puan, ya, yang goyang nah begini. Yo kape ngomong haram kang gitu. Ya kan ya? Ini tarian yang memang menimbulkan syah syahwat. Coba tarian Aceh itu, bilang haram itu. Tarian Aceh itu, ya kan? Itu kan tarian di zikir. Ya jadi masalah. Orang bisa bedakan, oh ini zikir ini. Ini di zikir. Setiap kaum itu punya ada tersendiri tersendiri. Jelas semuanya? Ini udah wajah-wajah KO nih. Mungkin jenengan diajak ngaji paling lama hari ini mungkin ya. Betul. Ada yang udah dari jam 8, dari jam setengah 9, ya kan? Ya untung aja saya tadi keluarnya jam setengah 10. Coba kalau saya keluarnya jam setengah 9, Anda pingsan semuanya. Ini akal-akalannya Ustadz kalau mau minta apa namanya berhenti kan seperti seperti ini. Jam 12 perjanjian setengah satu selesai setengah sebelas, setengah dua belas, jam dua belas sudah dua jam setengah. Nah, kira-kira anda pengen pengen punya tidak rekamannya ini? Pengen? Caranya mudah. Download di YouTube. Download di YouTube. Kalau nggak bisa download, beli saja DVD-nya Jumat yang akan datang. Ya, jangan khawatir. Saya buat harganya DVD-nya semurah mungkin. Kalau bukunya mahal, karena bukunya penuh dalil ya. Nah, bukunya ini mahal, tapi Anda akan dapatkan pahala yang berlipat insya Allah. Orang sekarang kan banyak jual jual buku, anu kan ini macam-macam ya. Anda mendapatkan keuntungan dalam satu paket, betul ya? Ini udah ada paket seminar senilai sekian, paket senilai sekian. Saya kasih tahu, 100 ribu ada paket namanya infak untuk bangun musola dan majelis senilai unlimited. Berarti murah atau mahal tuh? Murahnya luar Luar biasa. Untung-untung loh saya izinkan jenengan ikut nyumbang di sini. Kalau saya tolak gimana? ya dikit gitu loh ya. Kadang orang tuh nyumbang gaya. Boro-boro tak sumbang. Sepurone mas. Boro-boro tak tampi. Coba kalau saya mau nolak. Jenengan mau nyumbang siapa? Saya ajak teman-teman saya. Eh orang itu ya kalau nyumbang tolak saja. Biar nggak dapat pahala. Rasain lu. Kan Rasul mengisyaratkan nanti di akhir zaman orang itu mau mau sedekah, mau zakat sampai enggak bisa kan? Semua nolak. Kenapa? Oh, rabu butuh aku duwe duit, rabu butuh aku duwe duit, aku duwe duit. Alhamdulillah sama si ajak-ajak jenengan. Ajak-ajak untuk sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mengurangi apapun. Artinya ada nilai yang Anda bawa pu pulang dan nilainya itu lebih daripada yang dikeluarkan. Insyaallah. Jelas ya? Dah, sekarang tanya jawab ringkas. Semoga tidak ada yang mau tanya. Tidak ada yang mau tanya? Tidak ada. Gitu. Ada ya dari dari bawah dua orang saja dari atas dua orang saja karena udah jam 12. Tolong Mas Roni uh, mic wirelessnya disiapkan. Tes. Yang mau bertanya coba dari kanan dulu satu ada kanan. Silakan satu dulu di kanan. Nanti satu di kiri. Banyak sih yang mau nanya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama, alamat ringkas. Nama saya Ali Purnomo, nama saya Sukoharjo. J, Sukoharjo, Mas Ali Purnomo. Ini mau nanya, yang akhir-akhir ini itu di tempat saya juga terjadi seperti itu. Yang setiap habis maghrib itu kan sering selawatan atau sering baca doa-doa gitu kan. Itu kan kalau di mic gitu kan. Hmm. Terus itu terus itu banyak sekali orang-orang di kampung itu yang menolak gitu katanya dalilnya itu mengganggu orang lagi sholat sunnah gitu. Hmm. Dan kalau kalau kalau pendapat saya itu kan saya lihat tuh bisa sama-sama belajar gitu kan mungkin yang yang nggak berangkat ke masjid kan mungkin doa-doa untuk kedua orang tuanya selawatnya kan mungkin nggak hafal mau tanya kan mungkin malu dan hmm. kalau disiarkan di masjid itu kan mungkin setiap hari dengar kan lama-lama hafal gitu kan Bit. Yeah. jadi kenapa itu kok ditanyakan seperti itu masalahnya kan katanya mengganggu orang sholat dan itu untuk saat sekarang emang di tempat saya itu berhenti karena mungkin banyak yang protes itu loh. Kalau saya mohon pendapatnya kalau misalkan ada seperti itu bagaimana cara saya untuk menjawabnya. Terima kasih. Ya. Hukum Waalaikumsalam Hukum zikir dengan suara keras. Ya, zikir dengan suara keras dan berkata dengan suara keras. Misal saya habis sholat maghrib saya punya masjid, habis sholat maghrib, kemudian saya pasang corong. Atau saya punya rumah, saya punya rumah. Di rumah saya saya pasang apa, speaker besar ya. Kemudian saya ya dengan niat mengajari orang Pancasila, saya ucapkan Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Sampai lima sila saya ulang-ulangi satu jam. Kira-kira jenengan terganggu atau enggak terganggu? Terganggu atau enggak terganggu? Terganggu. Ya. Sebentar, saya mau jawab objektif sesuai dengan dalil hukum ya. Tergang, terganggu. Kenapa terganggu? Kenapa terganggu? Karena satu, itu disuarakan se satu wilayah yang cukup lu, luas. Sementara orang di rumah masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri. Itu padahal Pancasila. Kemudian kalau zikir, Allah, Allah keras sampai terdengar radio satu kilo gitu ya. Terdengar radio satu kilo selama satu jam atau selama setengah jam antara maghrib sampai isya ya atau badal isya sampai apa namanya jam 10 malam gitu kan ya. Tapi dalam disiarkan keluar loh ya. Keluar di menara, corong, Jarak satu kilo bisa denger semuanya dengan suara yang sangat keras. Maka yang seperti itu tidak diizinkan oleh para ulama karena akan mengganggu orang-orang yang lagi berzikir, sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya di wilayah ter tersebut. Memang nggak boleh. Ya memang nggak nggak boleh. Bukan karena bid'ah atau kenapa, memang itu tidak boleh. Kecuali kalau sekedar mau adzan maghrib Ya mau maghrib itu lima menit baca solawat disuarakan dengan mikro mikrofon biar orang ngerti. Ini sudah mau mah maghrib, mau azan subuh. Ya mau azan subuh bukan bukan setengah jam sebelum azan subuh. Itu waktunya orang tahajud, waktunya orang baca wirid, waktunya orang baca zikir. Anda kalau punya hafal Al-Qur'an tuh dengar suara keras begitu bisa kacau, hilang semua hafalannya. Maka kalau mau keras ya mungkin 5 menit sebelum Adhan Itu akan dimaklumi oleh masa masyarakat. Tapi kalau jangka waktunya panjang dan keras, ganggu betul. Itu mengganggu. Habib Novel sepakat. Ya, Habib Novel sepakat. Itu mengganggu. Terus, kalau tidak dikeluarkan, maghrib sampai isya mau baca tahlil 10 jam. Boleh. Ya, di masjid, masjidnya sendiri, pasangin sound system. Ya. Kemudian, la ilaha illallah. Kalau ada yang tetangga dengar ya wajar. Ya, mau nyetel TV juga tetangganya de dengar ya, asal tidak terlampau over, tidak terlampau over. Dengar satu jam di batas waktu yang cukup, dia baca kalimat tahlil atau baca al al untuk memperdengarkan pada murid-muridnya, misal itu sebuah pesantren atau satu masjid. Memang itu kesepakatan masjidnya ya. Anggota jamaahnya seperti itu, maka itu bagus-bagus saja. Kalau datang satu orang masuk masjid tadi, dia mau sholat, kemudian dia merasa terganggu dengan pikir yang suaranya keras. Ya dia yang harus memaklumi dia sholatnya cari tempat yang agak sepi, yang tidak terganggu. Sebab itulah sudah jadi kebiasaan yang ngurusi mas masjid. Paham ya? Kemudian kalau ada orang yang habis sholat pikir dengan suara keras. Subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Itu kan ya, suara keras. Ada orang baru datang, dia merasa sholatnya terganggu. Dia katakan, nuh zikir jangan keras, keras. Mohon maaf, yang salah bukan zikir yang keras. Yang salah yang sholatnya terlambat. Paham? Jadi yang salah yang sholatnya terlambat. Atau ada orang, tadarus Al-Quran badal maghrib. Dia tadarus Al-Quran. Al Datang satu orang sholat berjamaah di masjid itu. Karena dia musafir atau terlambat Dia katakan sama yang ngaji Eh ngajinya jangan banter-banter Ganggu saya sholat Tidak bisa yang salah kamu. Kenapa kamu sholat bukan pada waktu sholat berja, berjamaah. Ini memang waktunya orang di masjid itu baca Al-Quran. Al Jadi hukum baca Al eh, zikir dengan suara keras, itu aturannya nggak nggak jumut gitu loh ya. nggak kaku. Melihat situasi dan dan kondisinya. Situasi dan kondisi dilihat. Kalau ada yang alasan, jangan zikir dengan suara keras. Tuh Nabi pernah menegur sahabat. Kamu memanggil Allah yang tidak tuli, gitu kan? Irba'u, sayangi diri kalian. Ini salah dalil. Rasul mengatakan sayangi diri kalian, bukan melarang zikir dengan suara keras. Rasulullah minta sahabat nggak usah keras-keras zikirnya saat itu karena saat itu sahabat lagi berangkat perang sehingga kalau suaranya keras akan terdengar olehmu musuh. Rasul mengatakan udah toh nggak keras juga nggak apa-apa. Ya, biar musuh nggak dengar gitu. Kalian salah selamat. Tapi di luar itu Rasulullah dikirinya dan sahabat suara keras. Habis sholat Rasul berzikir dengan suara keras. Sebagaimana diriwatkan oleh Sina Abdullah bin Abbas. Dulu kami biasa mengetahui sholat itu udah bubar dari suara takbirnya. Jadi subhanallah, subhanallah. Orang-orang yang ikut sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Artinya, artinya ya Ulama itu kalau ngasih jawaban Bukan karena golongan Nanti karena yang negur itu golongan Anti talil ya, Terus berarti wah itu dianggap begini enggak. Memang enggak boleh ya enggak boleh. Itu menggang mengganggu. Terus solusinya gimana? Gitu kan? Ya tetap saja baca maghrib sampai isya. Ya speaker nyalakan tapi di dalam mas, masjid. Nah, biar orang-orang paham. Ya udah buat pengajian biar orang-orang pa paham sampaikan. Kita kerja lebih keras lah, keras lagi. Jelas? Ya, satu, satu di kiri. Yang ini dulu. Nah, ini namanya rezeki. Ya, rezekinya di situ. Mik tolong. Insyaallah. Saya, saya tertarik sama sarungnya soalnya. Assalamualaikum Habib. Wah, sarungnya itu menghargai perbedaan, warna-warni itu. <laughs> Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana ini? Dari Sriwedari. Sriwedari, nama? Anggoro. Anggoro. Silakan Mas Anggoro. Yang ingin saya tanyakan tentang dulu pasti juga ada ulama yang jumut. Hmm. Ya, bagaimana kalau uh, ada kelompok yang mengikuti orang yang jumud dan ada juga kalau orang lain yang mengikuti ulama yang enggak jumud hmm. sehingga terjadi saling caci terhadap pendapat oh itu pendapat yang jumud saya enggak jumud seperti itu gimana yang seharusnya kita menyakiti men, menyikapi ya. hal itu ya jangan menyakiti ya. <laughs> Waalaikumsalam makasih Mas Anggoro jadi dulu ya Ulama itu ya macam-macam kan ya. Tapi ulama jumud gak ada. Kalau jumud bukan ulama. Tapi ulama itu macam-macam, tapi gak ada ulama yang jumud. Ada ulama yang lebih lebih apa namanya? hati-hati. Menurut versi ulama tadi dia lebih hati-hati. Ada ulama yang dia sangat hati-hati, tapi dia lebih flek, fleksibel, kan seperti itu. Kadang dua kelompok ini gak bisa bertemu. Itu seperti ahli hukum sama ahli jiwa. Ya, ahli hukum sama ahli jiwa. Orang-orang ahli hukum itu mesti tegas. Gitu. Pasalnya begini. Contoh misalnya, contoh ya, misalnya ada orang eh, naik motor belok kiri, di stop sama polisi. Mas, mohon maaf, saya tilang kamu. Loh, saya salah apa pak? Ini kan tanda dilarang masuk. Gak tahu pak. Saya gak tahu. Polisinya tetap nilang. Pokoknya dilarang masuk, ya ditilang. Kan begitu. Kamu lang, langgar. Salahkah polisinya? Tidak. Ya, tapi polisi ini termasuk ahli hukum. Nah, ada satu polisi lagi. Ya, dilarang masuk orang tadi belok. Kemudian ngomong, "Pak, mohon maaf, Pak. Saya jangan ditilang. Saya nggak tahu. Saya kembali aja, Pak. Ini kan tertutup. Saya nggak tahu benar nggak tahu, Pak. Saya bukan orang Solo, Pak. Lihat plat saya. Plat saya ini ABCD, Pak." Enggak tahu orang mana itu kan ya? AB ABCD orang mana. Polisinya memaklumi. Ya, walaupun nih hukumnya dilarang masuk. Tapi sama polisi ini dimak dimaklumi, ya udah Pak, silahkan balik karena kenyataan ini orang ini belum tahu. Nah, ada ulama yang model modelnya itu kereng loh, keras. Ada yang ulama itu fleksibel. Jadi selama ada hukum yang bisa bisa membuat orang itu mendapatkan keringanan, hukum itu di, dipakai. Kadang dua kelompok ini nggak bisa ber, bertemu, tapi tidak pernah bermusuhan, nggak pernah saling mencaci. Semuanya saling menghargai. Udah, dia memang seperti itu biar dia seperti itu. Oh, mau dia seperti itu. Biar dia seperti seperti itu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kalau sholat di tempatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu mengatakan subuh dengan ku, kunut. Nah, Imam Syafi'i di tempatnya Imam Abu Hanifah, subuhnya enggak pakai kunut. Kenapa? Toh itu sunnah gitu. Menghargai pendapatnya Abu Abu Hanifah. Sampai seperti itu toleransi ula, ulama. Saya punya teman, teman saya enggak suka tahlilan, enggak suka tahlilan. Diundang acara tahlilan. Kira-kira gimana? Hadir atau enggak hadir? Hadir, undangan jam 8, jam 7 dia datang. Jam 8 undangan, jam 7 dia datang. Dia ucap terima kasih sudah diundang, bla bla bla bla macam-macam, senang kemudian mohon maaf saya pas jamnya ini tidak bisa ikut. Saya ada acara. Kira-kira senang tidak yang undang? Senang. Kenapa? Undangannya dihargai. Dia mau nyempatkan dah datang. Mungkin lebih dihargai daripada orang lain yang datang tah tahlilan. Ini dia mau nyempatkan datang. Ini namanya orang yang dia punya pendapat berbeda, tapi dia menghargai orang lain. Karena mendatangi undangan seorang muslim ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak senang sama talil, ya udah, nggak ikut talilannya, gitu aja kok. Lagi-lagi Gus ya. Gitu aja kok repot. Simple, artinya bisa. Nah, semua itu bisa jadi bagus kalau orang bisa menghargai perbedaan pendapat itu sesuatu yang memang sunatullah harus terjadi, ya harus ter terjadi dan bukan buruk. Perbedaan pendapat itu bagus. Perbedaan pendapat itu bah, bagus. Pasti ada hikmah yang luar biasa di di situ. Yang jelas jangan kemudian tadi itu kamu kafir, kamu neraka. Nah, ini yang model begini yang perlu kita luruskan. Ya, udahlah. Kamu begitu, oke lah, sudah pendapatmu kalau saya begini. Ya saya apa? Begini. Jalan bareng, makan bareng, ngakak bareng, ya nikah bareng kalau perlu. Tapi jangan nikah sama laki sama laki gitu kan ya. Artinya persahabatannya tetap oh, utuh tetap kuat. Jelas? Insyaallah. Satu lagi di bawah. Yang belakang sana. Tadi udah depan semua. Belakang, silahkan Mas. Mic-nya. Saya senang ini anak-anak muda semua soalnya. Ya, masih muda atau Mas? <laughs> Sanggara. Yang jelas lebih muda dari saya jauh. Tadi udah udah nyala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu Anggi Sianturi dari Lombok Mataram. Mau nanya, Beb. Namanya siapa tadi? Lalu Anggi Sianturi. Panggilannya? Lalu Anggi. Panggilan. Lalu Anggi. Itu panggilannya? Iya. Oh. Lalu Anggi. Anggi. Artinya apa itu? Lalu itu kan nama marga. Nama marga Anggi? Anggi nah, Gak tahu juga. <laughs> Gak apa-apa, Gak penting juga tahu. <laughs> Mau nama dari orang tua kan berkah gitu kan ya? Lalu Anggi, silakan Lalu Anggi. Ada di satu keluarga. Ini asli datang dari Mataram atau kuliah di sini? Mondok di sini. Mondok di mana? Rodatul Mustafa. Ya, Rodatul Mustafa, silakan. Ya. Eh, suatu pasangan keluarga, tapi di dalam keluarga ini berbeda pendapat. Ya, masih dalam masalah ini kan, inilah dalilnya ah, kan, silakan. Masalah tahlilan. Tapi dulu kematian kakek, tapi kakek ini sebelum meninggal berpesan nanti <clears throat> kalau saya sudah meninggal jangan adakan tahlilan. Mm-hmm. Tapi nanti harta-harta saya ini disumbangkan ke anak yatim piatu atau panti asuhan. Mm-hmm. Setelah meninggalnya si kakek ini, sedangkan ibu bapak ini berpunya pendapat yang berbeda, ingin tahlilan gitu. Mm-hmm. Nah, jadi gimana? Sebenarnya kan sebelum meninggal dipesan untuk jangan tahlilan uh. sama almarhum, sedangkan pas ketika meninggal tuh malah uang yang dianu tuh buat tahlilan. Nah, itu gimana gimana tuh terima ya. kalau uang yang diwasiatkan ya itu harus ditunaikan sesuai wasiatnya wasiat untuk yatim piatu ya silahkan yatim piatu mau buat tahlilan boleh tapi jangan pakai uang itu ya jangan pakai uang uang itu kan dapat uang waris juga kan uang dari hasil warisannya aja ya warisannya serahkan untuk untuk tahlilan. Tapi yang jatahnya yatim piatu mungkin sepertiga dari wasiat itu ya. Yaitu serahkan yatim yatim piatu. Nah, sebetulnya kan menyerahkan pada yatim piatu itu kan tahlilan. Karena tahlilan itu tidak tidak melulu mengucapkan kalimat di zikir. Tahlilan itu kan sebetulnya sebuah e, nama untuk sebuah kegiatan yang sangat kompleks loh. Di situ ada cari ilmunya, di situ ada zikirnya, di situ ada soda sodakohnya. Nah, kenapa dikasih nama tahlilan? Karena ketika zikir yang paling banyak dibaca kalimat la ilaha illallah dan untuk mensyiarkan kalimat tauhid ini, maka dikasih nama tahlilan. Ya tetap jangan dikasihkan sama orang-orang yang datang ke tahlilan, kecuali kecuali kalau mau mensiasati begini caranya. Ya, mensiasati ya, biar enggak salah ya, tapi tetap wasiat terlaksana. Undang anak yatim piatu, suruh baca tahlil. Selesai masalah. Betul kan? ya, kasihkan semua uangnya untuk si yatim dan si pia, piatu. Tapi mereka suruh baca dalil. Selesai, gitu aja kok. Repot. Nah ya, yang di atas saya mau nanya. Dari kiri sini dulu. Coba ibu dulu depan. make nya coba bantu yang di atas. Panitia. Ibu yang mau nanya tadi coba angkat tangan, Bu. Atau Mbak, silakan angkat tangan Mbak biar teman saya bisa lihat posisinya di sebelah selatan. Tolong yang bagian bawah mic. Selatan eh, utara ya, utara eh, selatan dulu. Mic-nya di utara ternyata. Eh di selatan. <laughs> bingung saya. Ini coba baru arah saja bingung nih kalau dikerumunin orang. Sebelah selatan Ibu pakai kudung biru ya, Bu. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muftadiroh dari MATC. Mau hmm. bertanya bagaimana caranya membahagiakan Nabi dan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mencintai keluarga Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar tema dikit tapi udah sudah bertanya Allah yang nyuruh berarti gitu ya. Jawab. Gimana cara membahagiakan Nabi? Nomor satu, laksanakan yang diperintahkan Allah, jauhi yang dilarang Allah. Itu pasti membahagiakan Nabi. Bagaimana cara membahagiakan Nabi? Bahagiakan orang tua kita, pasti Nabi bahagia. Bagaimana cara membahagiakan Nabi? Bahagiakan anak kita, Nabi pasti bahagia. Kan begitu? Nah, mungkin mau nanya begini, e, gimana kalau saya bahagiakan Nabi lewat membahagiakan anak cucu Nabi? Kira-kira Nabi bahagia enggak? Mungkin begitu ya. Nah, Otomatis lah saya punya anak. Anak saya dikasih hadiah sama seseorang, dikasih hadiah sama seseorang, kasih hadiah sama seseorang. Kira-kira saya nggak kenal sama orang itu ya. Akhirnya saya nanya enggak siapa dia? Nanya kan? Ini siapa? Siapa? Akhirnya saya jadi sayang sama orang tadi. Kenapa? Karena dia telah menyayangi anak anak saya. Saya yang sayangnya kecil saja bisa menyayangi orang lain karena orang itu menyayangi anak saya. Antas bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ketika ada orang yang berbuat baik kepada sahabatnya Rasulullah atau anak keturunan sahabat, orang yang berbuat baik kepada keluarga Rasulullah atau keturunannya keluarga Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam berbuat baik kepada manusia biasa saja, tetangga, teman, uh, ucapkan salam pada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Berbuat baik pada orang yang gak kita kenal aja itu pahalanya luar biasa dan itu menyenangkan Nabi apalagi membahagiakan berbuat baik pada orang-orang yang memang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi nggak mungkin nggak dikenal Nabi. Nabi pasti tahu setiap anak cucunya ada di mana pasti tak tahu wong itu keturunannya. nggak mungkin tidak ngerti. Makanya setiap upaya untuk berbuat baik pada anak cucu Rasulullah SAW pasti juga laporannya nyampe pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bu? Dah singkat begitu saja. Yang lain tadi yang mau nanya? yang Jambon, Gunung Jambon. Tolong mic-nya diestafetkan. Terakhir ya, udah setengah satu soalnya ya. Kelihatannya itu ada yang apa namanya mau kencan lagi utang tuh. Silakan. Mic-nya bisa diestafetkan? Oh, nggak nyampe. Bisa bergerak ke sana, Mbak? Tolong Mas Seto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya namanya Khadijah. Hmm. hmm. mau tanya tentang kunut sama wudu. Tentang apa? Wudu sama eh wudu sama kunut. Ah. Kami tinggal di Pondok Iskarima. Hmm. Apa namanya? Di sana nggak ada kunut. Hmm. Kami di, di situ rencananya insya Allah satu tahun. Hmm. Mau menghafalkan Al-Quran. Hmm. Di sana setiap hari kita bingung sholat subuhnya kan nggak ada sholat nggak ada kunutnya. Ah. Apa kita ikutin mereka kan disuruh? Bagaimana? gimana? Ya. Menarik ini pertanyaannya. Udah? Itu? Sama wudu. Wudu. Wudunya di sana kalau wudu tuh campur airnya, kecampur. Ah. Dicampur airnya. Jadi kita tuh, ah air sudah air mustakmal, jadi kayak gitu. Iya. Pertanyaan Mbak dari mana aslinya? Aslinya dari Banjarmasin. Ah iya. Udah, boleh saya jawab ya? Ya, saran saya. Saran saya ya. Kalau bisa, kalau bisa boleh mau mondok di Asyarimah boleh, mondok dimanapun juga boleh. Cuman kalau nanya sama saya, nanya sama saya, kalau jenengan sukanya kunut, ya sukanya itu untuk dengan madhab syah, syafi'i, sebelum masuk pesantren tanya dulu sama pesantrennya, madhabnya apa? Madhabnya apa? Ya, kalau pesantrennya tidak bermadhab, cari pesantren yang lain. Jangan salahkan pesantrennya, karena seperti saya misalnya ya, saya mau cari sate, saya masuk rumah makan Padang, mau sate ayam ada? Gak ada, Mas. Masuk saya ngeyel di situ terus. Ganda tuh ya. Saya cari rumah makan yang lain. Kenapa? Saya mau makan sate ayam. Kan gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Yang penting jangan mencaci, jangan me memaki. Seandainya di Iskarima memang subuh gak pakai kunut ya dan Anda tidak nyaman ya, tidak tidak nyaman, itu perkara sunnah ya, perkara sunnah. Anda gak nyaman, kan terbukti gak nyaman di Solo ini banyak pesantren yang pakai ku, kunut. Misal pesantren Takmirul Islam, pondok pesantren Al Al Muayyad. Itu semua pondok pesantren tahfidzul Quran dan yang usianya udah sangat lama, sangat tua di kota Solo. Memang ya, memang mungkin secara eh, apa namanya bangunan dan sebagainya sangat tradisional, ya back to nature. Ya. Kembali ke seperti zaman dah dahulu, sederhana gitu ya, sederhana seperti itu. Nah kalau memang anda madhab syafi'i Air mustakmal dibuat wudhu ya nggak sah Betul Habib Muhammad? Ya wudhunya tidak Tidak sah Kalau masalah subuh nggak pakai kunut Ya udah Ya itulah nasib Karena madhab syafi'i sholatnya kurang sempur Sempurna pahalanya ber Berkurang Nah tinggal anda pilih mana Pilih pahala yang sempurna Atau pahala yang ku Kurang Kecuali kalau anda nggak mantep dengan madhab syafi'i Begitu mbak jadi kalau saran saya cari warung makan yang lain. Boleh toh ya? Boleh. Boleh. Ingat saya tidak merendahkan siapapun ya. Tidak merendahkan siapapun. Setiap pesantren punya style sendiri sen sendiri-sendiri. Seperti di sini misalnya. Ya, orang ngaji di sini bilang, Habib saya nggak cocok sama ngaji sama Habib." Nah, kenapa? Pakai rebana. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak usah ngaji sama saya, ngaji aja di tempat yang lain. Gak, nggak nggak saya ambil hati. Yang penting kamu masih mau nggak? Ngaji masih mau cari ilmu. Lah yang repot itu, Bib, Habib ah, pakai rebana. Saya nggak mau pengajian. Mabuk-mabukan saja. Lah ini repot ini. Ini kan repot. Jelas Mbak? Mbak Khadijah tadi? hello Jelas? Jelas. Jadi mau pindah kemana? Jangan khawatir untuk untuk kepindahan Anda nanti apa namanya konsultasi sama Habib Muhammad nanti. Insyaallah. Beliau punya kenalan banyak pesantren. Ya. Sudah terakhir yang pakai baju uh, pakai udung jambon, Ping. Berdiri. Berdiri boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fik dari Solo. Mm -hmm. Mau menanyakan soal selawat yang Tala al-Badru. Ah. Itu kan waktu zaman Rasulullah dibuat untuk nyambut Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Hmm. Nah, terus ada suatu acara pas uh, dulu waktu langsung cerita saja waktu dulu pernah ada wisuda tahfidz orang yang di wisuda itu disambut dengan tola al-badru. Terus ada beberapa orang yang bilang itu solawatnya kan yang dimaksudkan untuk Rasulullah, kenapa untuk menyambut yang itu? Terus ada yang bilang eh, nggak e, apa-apa karena itu dikiaskan dengan zamannya Rasulullah. Nah itu gimana penjelasannya? Ya. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Intinya begini, disepakati, disepakati baca tola al-badru alaina itu menghidupkan kenangan. Ya, kenangan indahnya sambutan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Betul kan? Ya. Artinya membaca syair itu suatu kalimat yang bagus, kalimat yang bagus. Lah kalau ternyata ini digunakan untuk nyambut orang yang hafal Al-Qur'an, pantas menyambut Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an kan yang disebut Al-Qur'annya, bukan orangnya. Yang disebut Al Al-Qur'annya. Nah, yang repot ini kalau calon pejabat ditabi tolak al-badru alaina. Calon lo ya. Kalau pejabat enggak apa nih calon pejabat datang tolak al-badru alaina. Enggak apa-apa, bagus. Ya kan bagus, kalimatnya bagus. Tapi kurang matching gitu loh. Kurang pas. Nah, terus kalau calon pejabat datang lagunya apa? Ya kasih lagu. Misalkan didoakan saja kan. Allahumma semoga jadi dung dung dung. Ayo jadi jadi pejabat dung dung dung. Misal gitu kan? Bagus artinya disambut gitu. Tapi kalau tolal badrolina ketoknya kok kurang pas. Saya sendiri, saya Mbak saya kalau mau naik mimbar itu dinyanyikan tola al-badru Alena. saya saya katakan jangan, solawat saja. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Ambil itunya saja. Artinya ngajak orang kenang nah, Nabi. Tapi ketika saya jalan tola al-badru, apal Al-Qur'an ya ora. Masa ini bulan purnama, yang ada ini gerhana yang datang ini. Takut saya. Oh, yang yang yang nabu niatnya bagus, semuanya yang ditabu jadi keder, gemeter kan? Gak pantas saya. Tolong diganti lagu yang lain. Artinya itu situasi dan kondisi perkara hati lah, Enggak, oh, bukan gak boleh ya. Cuman masalah ngepas-ngepaskan saja. Pas enggak ya kira-kiranya. Itu seperti babnya begini. Baca Al-Qur'an bagus enggak? Bagus kan? Bagus. Nah, acara pernikahan ada korek, baca Al-Qur'an. Kullu nafsin da'ikotul maut. Saya mau nanya, boleh enggak? Boleh, tapi kira-kira koreknya pinter atau rodoh? Ya rodoh gitu kan. Saya mau ingatkan orang mati, bukan waktunya mas, ini bukan waktu ingatkan mati, waktunya ingat rabi kawin, bulan madu, kan begitu. Bukan ingat ma, mati. Lah giliran nanti tahlilannya dibacakan ayatnya ayat nikah, kan ngawur. Walaupun itu baik, bagus, boleh, tapi karena nggak pas, jadi kurang oh, oke. Okay. Tapi kalau santri hafal Al-Quran, Memang ditolak Al-Badri ya pantas dia tuh lagi bawa Al Al-Qur'an. Orang yang di dadanya ada Al-Qur'an tuh beda loh, Mas. Wong Anda tuh baru di dadamu ada CD aja beda kok. Alah, oh makan makan sate alat kalau lagi mikir si dia jadinya empuk ya kan? Nah, kenapa ngunyahnya gak kerosok? Gak kerosok. Ada si dia. Ya. Nah gimana kalau di dada ada, ada Al-Qur'an? Ya lain, berbeda Berbeda. Jaminan dari Rasul, siapa di dadanya ada Al-Quran, bisa membebaskan 10 anggota keluarganya yang udah dijamin masuk neraka. Bebas, jadi masuk surga. Uh keren atau gak keren? Keren. Makanya jenengan-jenengan yang hafal Al-Quran, ingat-ingat saya ya. Tolong saya dijadikan keluarganya. Lumayan kan, dapat dari sana satu, sana satu, kan nanti kan turah-turah. Ya turah, turah. Minta syafaatnya orang-orang yang hafal Al-Quran. al Jadi pantas kalau yang yang hafal Quran di Tola Al-Badruhi pan, pantas Setuju ya? Setuju.